sudah kita sudah kedatangan Umi Virus yang akan memberikan tausiah yang insya Allah bermanfaat buat kita sampai akhir nanti. Saya buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mustalim sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan yaitu guru guru kami Umi Fayrus Ar-Rahbini yang kami hormati Majlis Taklim al barja Majlis Taklim dari Palem Seni yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini serta ibu-ibu majlis taklim yang ada di wilayah kami dan sekitarnya. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul lagi mengikuti pengajian rutin Al-Bahjah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Tidak lupa pula kita panjangkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah Rasul yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya ketika nanti kita di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah, amin. Pada kesempatan ini saya bacakan susunan acaranya yaitu yang pertama adalah pembukaan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an sambutan dari sahabat baik, tausiah yang akan disampaikan oleh Umi Virus dan penutup. Baiklah untuk mempersingkat waktu, mari kita, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran Mirido Ilahi Ta'ala Sayyidul Ilahi Ta'ala Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.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 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan lantunan kalam ilahi. Semoga Nurul Qur'an yang senantiasa mampu menyaris setiap renung hati kita semua dan senantiasa Allah membentengi diri kita dengan iman yang hakiki dan Allah memberikan pahala bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Baik yang pada kesempatan kali ini akan di, akan disampaikan oleh Ibu Hajar Afgan Kepada Ibu Hajar. dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Kepada yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Umi Fairuz yang Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita yang kami hormati tim al yang juga sudah hadir serta ibu-ibu majelis taklim Villa Ilhami beserta majelis taklim dari Palestina. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat tolabul ilmi, dan nikmat silaturahmi. Sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka pengajian rutin yang insya Allah akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya. Alhamdulillah tidak banyak prakata yang saya sampaikan hanya saya ucapkan terima kasih kami ucapkan atas keadaan kedatangan Umi Virus khususnya beserta rombongan yang atas izin Allah beliau bisa berkenan hadir memenuhi undangan kami ibu-ibu jamaah di Villa Ilhami. Semoga keikhlasan beliau datang ke tempat kami ini akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan bagi kami. Juga dapat menambah ilmu-ilmu agama yang belum seberapa banyak kami ketahui. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus ibu-ibu yang telah memberikan banyak bantuan, baik berupa moral, material, sehingga acara ini bisa terlaksana. Semoga Allah menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau sambutan kami, tempat kami dan jamuan yang kami berikan kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, terkhususnya kepada Umi Fairuz berserta rombongan. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Untuk acara selanjutnya adalah acara acara yang kita tunggu uh, untuk hari ini yaitu tausiah atau mauidong hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Fairuz. Untuk waktunya kami persilakan.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 وكرم وعظم على حبيبنا وشفعنا مولانا سيدنا محمد نفتح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوم ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد Hadirat yang dimuliakan Allah Para ibunda kami, para saudari Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Wabil khusus kepada sahibul bait dan keluarga besarnya Yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan semuanya agar majelis yang mulia ini bisa terlaksana. Semoga setiap cerita yang dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Dan semoga kita yang menghadiri majelis yang mulia ini Allah tambahkan di setiap langkah-langkah kita dinilai sebagai suatu pahala oleh Allah SWT. Allah jadikan duduknya kita di majelis ini sebab kita tambah taat kepada Allah. Sebab diampunkannya dosa-dosa kita sebab dibukakan pintu kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah, eh, ibu-ibu e, yang di luar enak di luar atau mau masuk ke dalam? Kayaknya kalau ngumpul tuh lebih enak. Oh, enggak, kita paling enak itu duduknya rapat-rapat ibu. Ah, enggak maju lagi ya apa-apa. Emang tempat favorit itu yang dekat dinding biasanya. Iya, kalau sudah ibu-ibu bisa nyender. Makanya kalau di, uh, yang nyantai, nyaji bersama kami nyantai saja. Yang kakinya sakit boleh selonjor, ya bu ya. Kami sering ingetin karena ada sebagian kalau sudah di majelis tegang aja mau telunjuk kaki takut katanya takut kurang sopan ya boleh pikiran itu baik gitu ya akan tapi jangan memaksakan takut nanti gara-gara duduk di majelis kakinya kesemutan nggak bisa bangun akhirnya bulan depan kapok mau majelis Oke ya jadi nyantai mau telunjuk nggak ada masalah Soal adab itu ibu kita harus bisa membedakan sul adab dengan memang ada kondisi seperti itu enggak? Jadi harus ada bedanya. Sul adab bisa enggak ada masalah, kita mungkin tidak menghormati majelis dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi kalau memang ada hajat, maka itu nggak bisa dibilang sul adab. Ibu ya, ya, ngobrol di majelis itu termasuk bentuk sul adab. Tapi ada saat mungkin memang terpaksa. Misalnya, subhanallah, ada mungkin hajat tiba-tiba kok kayaknya ada panggilan penting atau mungkin gimana. Ya, tapi kita mungkin dengan cara agar tidak mengganggu jalannya majelis ini ya mungkin keluar atau sebagainya gitu ya jadi ada cara jadi kita harus menempatkan semua itu pada tempatnya baik hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas karena rencananya di Tangerang mau bahas masalah fikih katanya ibu jadi pada bulan lalu kita sudah membahas masalah taharatul golab bersuci hati sebelum kita memulai suci dohir hanya memang kayaknya paling enak karena ini kayaknya memang pertemuan terakhir sebelum Ramadan nanti kalau Ramadan kami nggak keluar kota jadi kalau Ramadan kami fokus di Cirebon jadi mungkin ada sebagian yang belum tahu e, kami tinggal di Cirebon ibu ya Buya juga kalau malam ada pengajian rutin di Masjid Al Akbar ya tadi malam jadi e, Alhamdulillah ada pesantren kecil-kecilan di Cirebon ada dari pesantren tahfidz Quran ya jadi ada santri yang memang ya santri umum belajar dia pelajaran agama secara umum mangga yang pengen main kami undang untuk main ke Cirebon dan insya Allah sekalian mau ingat tanggal 23 nanti 23 Mei bulan ini atau bertepatan 16 Syakban ya Bu ya kami punya acara di Cirebon uh, hari Senin bertepatan memang dengan hari Senin jam setengah delapan pagi kita kumpul dengan semua majelis-majelis yang ada yang ada di Cirebon ya ada juga dari Jawa Timur, ada rombongan dari Batam, ada rombongan dari Bogor, insya Allah, ada rombongan dari Bandung, ya. Jadi dan kami berharap semoga dari Tangerang juga bisa ikutan hadir, karena itu memang acara rutin tahunan kami dan sudah berjalan ini dua tahun kedua. Tahun lalu kita sudah mengadakan sebelum untuk menyambut Ramadan kita pengen kumpulan ibu-ibu semuanya. Jadi kita pengen sambung hati, tambah saudara, mengingat cinta dalam uh, mengingat hati dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami berharap semoga saudara-saudari atau sahabat-sahabat dari Tangerang ini insya Allah semoga bisa hadir di situ. Baik. Hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita bahas umum dulu, jadi tidak membahas masalah fikih karena kalau fikih itu harus runtut. Kalau nanti setelah fikih bab toharoh nggak taunya libur sampai dua bulan, dijamin nanti bab butuhnya sudah hilang <laughs> ya, kami bahas awal masalah toharoh secara ini kan biasanya bab butuh, bab mandi, bab ini banyak ya bu ya. Nanti kami bahas ini bab yang sekarang nanti jangan-jangan lupa lagi. Jadi kita bahas umum saja, karena kita untuk menyambut Ramadan kita butuh persiapan. Dan pada bulan yang lalu sudah kita berikan sebagai mukaddimah. Mukaddimah bahwa kita berada sekarang di bulan mulia. Kita sudah keluar dari bulan Rajab, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban bulan mulia. Sampai dikatakan sebagian ulama menyebutkan Sya'ban itu adalah bulan baik karena diambil dari maknanya yaitu sya'at minhu khairan katsira yaitu pada bulan Sya'ban ini terpancar berbagai macam kebaikan. Artinya bulan Syaban ini adalah bulan mulia. Maka dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa di bulan Syaban. Sampai dikatakan kalau Nabi berpuasa kayak-kayak tidak ada bukanya. Maksudnya selama satu bulan itu hampir full. Nabi berpuasa di bulan Syaban. Sehingga pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi, Ya Rasulullah, aku melihat engkau sangat banyak berpuasa di Syaban. Kenapa? Nabi menjawab pada saat itu, karena syakban ini adalah bulan yang sering dilalaikan. Letaknya di antara Rajab dengan Ramadan. Rajab adalah bulan termasuk bulan kurung dan ini sudah dimuliakan jauh sebelum Islam datang dan zaman jahiliyah ini sudah dimuliakan. Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad yang disitu banyak kutawan. fadilah sehingga orang pun banyak yang memuliakan. Tapi syakban ini terletak antara ini dengan ini sehingga kadang dilalaikan. Padahal kata Nabi, pada bulan ini amalan-amalan kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita akan dihadapkan kepada Allah, maka aku ingin di saat amalanku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku puasa. Jadi artinya jangan pernah kita menyangka setiap hari kita selalu ada kejadian baik di situ. Jadi ini adalah bulan Syaban, bulan mulia yang sehingga makanya untuk dan memang nanti memang kita akan intinya memang Ramadan itu adalah puncak karena itu memang adalah bulan khusus yang disiapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kemuliaan, bulan dibukakan pintu taubat seluas-luasnya, bulan diberikan uh, bulan Allah mengambilkan semua doa, bulan semua amal dilipat gandakan pahalanya. Sehingga seperti yang pernah kami sampaikan pada bulan yang lalu, untuk melakukan kebaikan itu ada proses. Ada proses. Makanya para ulama menyebutkan bulan Rajab itu adalah bulan nanam bulan Syakban bulan nyirami bulan Ramadan bulan kita panen sekarang kita tinggal lihat saja apa yang sudah kita tanam pada bulan Rajab artinya apa itu bukan nanam-nanam tanaman tapi nanam kebaikan karena kebaikan itu butuh latihan puasa butuh latihan sholat butuh latihan tapi saya sholat kok ya sholat kita setiap hari sholat insya Allah sholat lima waktu kita laksanakan tapi lebih daripada itu karena nanti di Ramadan kita ketemu sholat yang banyak ada yang disebut sholat taraweh. Yang diambil dalam hal kita adalah 20 rakaat. Tapi katanya 8. Kalau itu lain cerita. Memang ada riwayat, ada sebagian orang yang mengambil 8 plus witirnya 3 rakaat, Jadi 11 rakaat. dengan alasan ada hadis Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan katanya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat di dalam dan di luar Ramadan lebih dari 11 rokaat. Baik. Baik. Akhirnya para ulama dalam mazhab kita menyimpulkan jika Nabi tidak pernah sholat jika Nabi sholat sebelah rakaat di luar Ramadan berarti itu artinya sholat apa? Sholat witir. Karena witir itu paling banyaknya sebelah rakaat. Akan tetapi ulama kita tidak setuju jika ini diambil sebagai pendapat bahwa berarti Nabi terawihnya sebelah rakaat. Karena aneh jika Nabi sebelum Ramadan witirnya 11 rakaat, giliran Ramadan berkurang jadi 3 rakaat, berarti Nabi tidak peningkatan dong. Dan itu tidak mungkin terjadi pada diri Nabi. Nabi paling senang sama sholat. Hiburan Nabi adalah sholat. Dan sholat rawainya Nabi tidak pernah dijelaskan berapa jumlahnya. Karena ketika dikatakan Nabi sholat ketika Ramadan, pada malam Ramadan diikuti oleh banyak sahabat tidak disebut bilangan. Akan tapi sholat itu dilakukan. Dan sholat 20 rakaat ini adalah sholat yang sudah jelas diriwayatkan dari dari masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga akhirnya diambil dalam mazhab kita bahwa sholat rawan kita adalah 20 rakaat. Sebelas rakaat yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bukan dalil untuk sholat rawat, tapi itu adalah dalil untuk sholat witir. Paling banyaknya sholat witir adalah sebelas rakaat. Jika Nabi sebelas rakaat sebelum di luar Ramadan dilakukan witirnya sebelas rakaat, maka tentunya di dalam Ramadan sebelas rakaat juga tidak akan tidak akan ditinggalkan. Makanya ibu, biar supaya paham, ada sebagian orang menyalahkan, bilang 20 gak benar, gak ada dalilnya, yang benar 11 rakaat, itu jelasin seperti itu biar nanti tidak boleh ada yang menyalahkan kita atau karena kita di dalam mengikuti seperti itu harus ada landasannya dan sekarang kita pikir secara akal akal saja kan nggak masuk akal ya kalau nabi berkurang ibadahnya nggak masuk akal oh nabi nyuruh kita meningkatkan ibadah kok nabi malah mengurangi baik ini adalah tentang masalah perawat sehingga karena kita mau perawat begitu jauh-jauh kita sudah latihan kalau kita nggak latihan dari jauh-jauh hari nanti repot nanti repot kita Giliran dorong terawih pertama, semangat. Semuanya sampai masjid penuh, tapi nanti hari kedua, ketiga sudah hilang semua itu. Kenapa? Karena tidak terlatih. Merasa capek, merasa waktunya habis, banyak alasan. Belum lagi apalagi kadang yang ada alasan sinetronnya sudah mulai kacau lagi. Nah ini makanya butuh latihan ya, dari saat ini. Kita tambahkan biasanya kalau habis maghrib isya ada kesibukan sekarang ayo dari mulai bulan Rajab kemarin kita latih bainal isya'en waktu fadilah antara maghrib dengan isya kita latih dengan kita memperbanyak baca Quran, memperbanyak salat. Latihan ini jadi butuh proses. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rajab sekarang kita sirami, artinya kita suburkan lagi. Jika kemarin ibadah kita masih berat, ayo sekarang yang kita tata adalah hati kita. Bagaimana kita di dalam beribadah? Sholat-sholat saya kemarin sudah lumayan banyak, tapi bagaimana asarnya sholat itu? Efeknya sholat itu pada diri saya seperti apa? Saat ini kita mulai memupuk, saat ini kita mulai menyirami, kita introspeksi kepada semua ibadah kita. Al-Quran kita, ketika kita membaca apa tujuan kita di saat membacanya? Dan apakah sudah ada getar-getar di saat kita membaca Al-Quran tersebut? Karena dalam Al-Quran disebutkan orang mukmin itu jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sepuluh kulubuhum, hatinya tuh bergetar. Lalu kita tuh gimana? Kalau kita masih bisa tertawa di saat mendengar ayat-ayat azab, di saat kita mendengar tentang neraka, di saat kita mendengar tentang hari kiamat, kita masih bisa tertawa, berarti kita belum tersentuh dengan itu semua. Kita perbaiki. Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam menangis sampai badannya itu bergetar kuat. Ketika ditanya ya Rasulullah kenapa kau menangis sampai seperti itu? Rupanya karena membaca satu ayat Membaca satu ayat tentang penciptaan langit dan bumi Bukankah hendaknya setiap orang perputaran langit dan bumi Perputaran siang dan malam tentang masalah perputaran siang dan malam yang itu menunjukkan bahwa waktu itu akan berakhir bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan itu Nabi sampai nangisnya gemeteran. Lalu bagaimana dengan kita? Sayyidina Umar bin Khattab pernah waktu itu menjadi imam. Menjadi imam ternyata beliau membaca ayat yang di situ tentang masalah azab azab neraka. Tentang masalah neraka. Pingsan beliau sampai sakit 20 hari. Sakit 20 hari gara-gara membaca ayat yang seperti itu. Sayyidina Abu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq tidak pernah membaca Al-Quran kecuali menangis kencang. Makanya Siti Aisyah waktu Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah di saat sakit, Siti Aisyah agak protes. Ya Rasulullah, ayah itu orang yang hatinya lembut, gak bisa baca Al-Quran kecuali pasti nangis. Kita gimana? Nonton sinetron kita pinter? nangis kadang gara-gara filmnya ini pemainnya sakit atau di apa kan, kita sudah nangis sampai keluar isi berapa kotak tapi giliran Al-Quran dibacakan kadang subhanallah hati kita tuh masih kaku hati kita tuh masih keras belum rindu kita sehingga kadang Al-Quran hanya kita baca-baca saja tidak pernah tadabur Tiga makanya kita buat perubahan saya bulan lalu sudah mulai baca Al-Quran sekarang kita benahi saya nggak mau baca Al-Quran cuma sekedar baca kita baca kita renungi lalu setelah itu kita sambil berdoa kepada Allah semoga istiqomah di dalamnya jadi ini adalah waktu kita merawat ibarat kalau tanaman hanya sekedar nanam nggak dirawat ya nanti tumbuhnya juga nggak maksimal sama jadi jangan sampai sholat kita sodakoh kita puasa kita yang sudah kita latih dari bulan bulan ternyata nggak kita rawat saat ini. Akhirnya nanti ketika bulan Ramadan kerjakannya hanya sekedar kerjain aja. Yang sodako pun begitu. Kita nggak pengen amalan-amalan kita itu ternyata cuma amalan bazir saja. Sodako kita kayak apa? Selama ini kayak sodako gimana? Kemarin kita sudah mulai latihan sodako. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Belajar kita kebaikan saat ini. Yang nggak biasa sodako, susah sodako Ramadan. Makanya belajar sodako itu jangan nunggu nanti. Saat ini. Jangan pernah mengatakan nanti. Nabi kita Nabi Muhammad orang yang paling mulia, tapi pun ternyata gak mau mundur-mundur urusan amal. Pernah suatu hari beliau itu dikatakan lagi sholat tiba-tiba begitu salam cepat-cepat keluar ke rumahnya. Sampai kata sahabat dia ada apa? Rasulullah gak pernah gitu. Rasulullah kalau sholat diam dulu tenang dulu, ini kenapa begitu salam kok langsung pergi Kita kira ada apa Itu ditanya Rasulullah kenapa kok buru-buru Nabi teringat kata Nabi apa aku lupa tadi di kantongku itu masih ada uang yang sudah aku niatkan untuk kan tapi kok masih kelupaan makanya aku ingat begitu selesai sholat langsung oleh Rasulullah diberikan kepada keluarga untuk segera disodakokan Nabi kita khawatir jika nanti ditahan di kantong kelamaan akhirnya gak jadi sodako sama kita pun begitu. Jika sudah niat saat ini saat inilah. Kalau diundur nanti jadi berubah lagi. Bisa jadi baju, bisa jadi bakso, bisa jadi macam-macam. Karena yang namanya hawa nafsu itu ada. Kita punya kebutuhan tuh gak pernah selesai. Hari ini kita pengen ini, besok pengen lagi. Dan kadang yang namanya pengen itu bertingkat terus. Sudah ada mobil, iya ada pengennya mobil agak mewah, pengen ini terus begitu. Jika kita turuti, tidak kita lawan, nggak jadi-jadi kita sodako. Selalu alasan saya punya kebutuhan. Maka sampai pernah dikatakan ada ulama, subhanallah, ada seorang soleh. Gak pernah beliau tuh ribut di kamar mandi. Karena memang di kamar mandi itu makruh. Nah, kalau di kamar mandi jangan banyak ngomong. <laughs> di kamar mandi sambil buah HP, telepon nah, ini kacau orang ini. Ada lagi kata sambil nyanyi. Gak ada ya makruh. Baru orang kita menjaga jangan ribut di kamar mandi. Nah waktu itu ada seorang ulama, seorang soleh, tiba-tiba dari kamar mandi teriak, nak panggil anaknya, kaget anaknya. Tidak pernah pernah jadi pikir ada binatang apa di kamar mandi itu. Takut ada kenapa-napa lari cepat. Apa pak? Tolong ambil dikata di kantongku tuh ada uang. Cepat keluarkan kasihkan ke sepulan. Kata anaknya pak kayak gitu aja pakai teriak-teriak. Nunggu keluar dari kamar mandi coba. Kata bapaknya nak kalau aku nunggu keluar dari kamar mandi takut begitu keluar setan menggodaku akhirnya aku gak jadi sodako. Rupanya setiap sudah ada keinginan baik kepada salah satu soleh itu menyegerakan diri. Maka kita pun begitu. Mungkin ketika pertama sodako belum ingat. Kita sudah belajar sodako. Kenapa sodako kok masih ingat aja ya? Lawan lagi. Karena sodako itu adalah ngikutin kebiasaan semakin banyak. Jadi ikhlas ria atau itu tuh jangan jangan kita kalah dengan yang namanya ria. Memang yang namanya manusia, awal kali kita melakukan amal baik, ada muncul kadang sombong, ada kayak ujub, ada kayak ria, wajar. Itu hati kita memang, karena hati kita tuh modelnya ngasih rubah-rubah. Tapi terus bagaimana? Jangan nyerah. Jangan langsung gara-gara kodako sekali ria. Aduh ya Allah, saya kodako kemarin 100 ribu aja kok ini terus ya. Udahlah kalau gitu gak sodako lagi lah daripada gak diterima. Itu bukan gak mau sodako, pelit dia. Caranya bukan dengan kita menghindarkan kebaikan, kata Fudail bin Iyad. Yang namanya ria itu, jika ada orang meninggalkan kebaikan karena takut dibilang ria, maka itulah ria. Akan nah, tapi jika ada orang beramal baik bukan karena Allah, itu syirik kecil. Kata beliau. Kenapa? Ya bagaimana kita beramal bukan untuk Allah? Berarti kita telah menyekutukan Allah. Tapi kalau kita meninggalkan amal baik karena kita takut dibilang ria, maka sebenarnya kita sudah masuk kepada ri, ria. Loh kok bisa dibilang gitu? Kenapa kok dibilang takut malah dibilang ria? Ya iya, karena berarti ukur-ukurannya kita tuh adalah manusia. Takut dibilang ria oleh manusia, takut dibilang begini. Akhirnya beramal kita adalah untuk manusia. Jika kita meninggalkan amal baik karena manusia, maka di saat kita melakukan amal baik pun pasti karena manusia. Jadi itu. Jadi caranya melawan Ria gimana? Lawan terus. Hari ini Ria 100 ribu ingat terus, besok saya tambah 200. 200 masih keingetan lagi, tambah lagi jadi 300. Jadi dipatahkan. Karena hawa nafsu itu kalau sudah diperes terus, akhirnya nanti menjadi terbiasa. Sampai nanti kau sudah gak terasa, Matematika kita sudah gak pakai, gak berjalan lagi. Ya. Jadi kalau usah berapa berapa dihitung dari gaji sekian dipotong sudah. Kalau orang sudah biasa sodako keluar, yang penting jalurnya benar, caranya baik, maka subhanallah Allah akan mengganti dengan lebih banyak lagi. Tapi ingat, jangan sampai itu jadi tujuan sodako. Ada orang sodako karena rezekinya pengen dilipatkan 10 kali lipat. Akhirnya setiap sodako itu hitungan, udah dapat balik belum? <laughs> Capek kalau gitu. Emang Allah akan membalas, tapi sekarang lebih pengen mana? Balasan dunia atau balasan akhirat? Ada seorang si ya Allah, beliau sodako. Tapi semakin banyak sodako tidak pernah miskin. Tambah kaya terus. Setiap sodako dapat ganti. Setiap sodako dapat ganti. Bukannya kesenangan. Kalau kita kan pasti senang ya. Kalau beliau tidak nangis beliau. Ya Allah. Akhirnya akan dikeluhkan. Ya Allah jika semua kau ganti di dunia nanti aku dapat apa di akhirat. Jadi malah yang beliau khawatir. Ya Allah kalau semua diganti di dunia nanti di akhirat masih dapat enggak? Karena pengennya sudah tabungan di akhirat, sudah berikan-berikan gitu loh. Cuma tahapan kita belum mampu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ada peningkatan dengan keinginan kerinduan berbuat baik, maka jangan menyerah. Apalagi semuanya membaca Quran tadi sudah, sholat iya, sodakoh iya. Itu urusan dengan Allah. Kita perbaiki semuanya sambil kita pupuk saat ini supaya amalan-amalan kita bisa benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti urusan dengan manusia kita koreksi urusan dengan orang tua, urusan dengan anak, urusan dengan dengan dengan dengan suami. ini jangan sampai kita terlena. Bagus ibadahnya, eh ujung-ujung urusan sama manusia kacau balau. Berarti kita belum ibadah yang sesungguhnya. Karena tanda ibadahnya seseorang itu diterima oleh Allah Begitu dia selesai menghadap kepada Allah Begitu selesai dia bermesraan dengan Allah Hubungan dengan manusianya semakin indah Nabi kita Nabi yang paling rajin ibadah tidak ada ibadah yang tidak dilakukan Nabi. Sholatnya paling nomor satu, puasanya nomor satu. Semua ibadah Nabi paling hebat, tapi ternyata tidak menjadikan hubungan dengan manusia tidak indah. Urusan dengan istri mesra, paling mesranya suami adalah Rasulullah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Rasulullah dengan istrinya kalau merayu nggak kurang-kurang, kita aja belum mungkin belum pernah dirayu kayak gitu sama suami bu. Rasulullah tuh kalau merayu si Aisyah indah. Pernah beliau berkata, ya Aisyah, Beliau mengatakan wahai Aisyah, eh, la uhawin la, la uhawin alayya al-maut ba'da a'rif anak itu jadi jannah. Nabi mengapa? Nabi kita yang paling soleh itu mengatakan ya Aisyah, sungguh kematian itu terasa terasa ringan. Kematian itu menjadi sangat terasa ringan bagiku setelah aku tahu bahwa kamu akan menjadi istriku nanti di surga. Ya, ya, ya. Jadi padahal kalau Nabi mah kapan sih meninggalnya berat? Kesedihannya <laughs> Nabi jamin yang kunci surga beliau yang megang kok. Tapi rayuannya dahsyat kepada Sayyidah dahsyat. La hawin yang mau maut dan arif anaki zawjati fil jannah. Jadi disenangkan hati istrinya, jadi ringan kematian itu. Padahal aku tidak pernah takut mati. Setelah aku tahu kamu akan menjadi istriku di surga. <laughs> Iya. Ya. Minum pun Rasulullah bagaimana dengan istrinya. Kalau si Aisyah minum di gelas, nggak pernah pakai gelas sendiri. Ini sekarang baru jadi pengantin baru setahun saja, gelasnya masih masing kasih nama lagi mama papa nggak boleh gabung sudah begitu kadang gelas satunya gede yang satunya kecil <laughs> tergantung ini Ayo, gelas bareng Rasulullah kalau minum tidak dari gelas yang berbeda, dari gelas gelasnya Aisyah. Bekas minumnya malah diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekas bibirnya Siti Aisyah disitulah Rasulullah minum. Ayo, pernah suami kita milih-milih gelasnya. <laughs> Artinya kamu jangan langsung pulang-pulang maksa suaminya. Kok Rasulullah Musrah itu bapak tuh gelas ini. Jangan, kita yang mulai. Kalau suami kita pakai gelas masing-masing kok gelasnya sekarang barengan sih gitu ya. Jadi biar lebih mesra bu ya. Kita yang mulai mesra. Rasulullah mesra, kita Aisyah juga mesra. Baik. Tidak bisa mesra, mesra. Jadi mesra duluan, mesra itu duluan. Makanya kalau kita pengen suami kita mesra, mesra duluan. Jangan untuk suami mesra, kitanya nggak mesra-mesra. Pernah Siti Aisyah itu nonton di belakangnya Nabi Muhammad ada ada anak main gendangan gitu depan masjid. Rasulullah nawarin, Aisyah kamu pengen lihat ya? Apa Rasulullah itu ada permainan di depan masjid? Mau ya Rasulullah? Akhirnya sembunyi di belakang punggungnya Rasulullah sambil menyandarkan dagunya di hendaknya Nabi ditutupin tubuhnya oleh Rasulullah jadi kelihatan sekilas itu sambil nyender gitu nonton Sampai lama Rasulullah nanya, ya Isya udah puas belum? Belum ya Rasulullah, kata si Aisyah Aslinya sudah puas, cuma aku senang bisa nyender di punggungnya Rasulullah <laughs> Lihat Indahnya kayak gitu Kapan kita jantar-jantaran gitu? <laughs> Baik, jadi kemesraan dengan suami Ayo kita perbaiki Kalau sudah kita mesra dengan suami pasangan kita Begitu kita masuki Ramadan akan indah Tapi kalau sudah dari kemarin rojak ribut Sa'ban tambah ribut, maka Ramadan tambah terbakar kita. Karena dari perut lapar ini semuanya tidak indah, maka akan semakin ramai. Makanya sekarang ayo baguskan siapa yang ada di sekitar kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, Makanya kami sering kemana-mana kami ingatkan ini mau bulan Ramadan jangan hanya kita sibuk sendiri mempersiapkan untuk melakukan amal baik. Ayo anak-anak kita diajak. Kita pengen masuk surga bareng nggak sih buat anak-anak? Pengen masuk surga bareng nggak? pengen masuk surga bareng itu cita-cita. Jadi jangan masuk surga sendiri. Kita kadang harus pengen masuk surga dengan anak-anak, tapi kadang kita seringkali dalam prakteknya kayak kayak pengen masuk surga sendiri. Kalau giliran jalan-jalan ke mall, biarpun anak sudah capek pulang sekolah, ayo nak jalan-jalan ke mall refreshing. Kita aja. Tapi giliran setelah itu pulang sekolah kalau ada pengajian, udah nak ya tidur aja istirahat, capek kamu seharian. Lihat, pengen masuk surganya bareng. Tapi giliran pengajian ditinggal, giliran ke mall diajak. Ya Ayo, kita sering kayak gitu. Urusan-urusan sepele tapi kadang seringkali kita lakukan. Kadang gara-gara anak kita seharian ujian aja sudah nak, hanya aja. Sampai kadang kegiatan-kegiatan ke agama itu kadang kita sayang bawa anak. Tapi kalau sudah kegiatan senang-senang, nggak bawa anak nggak bisa. Iya nggak bu? Rasa nggak bu? Lebih enakan mana? Bawa anak-anak ke mall atau refreshing, rekreasi sama bawa anak-anak ke majelis? Benar, <laughs> jujur. Kalau komajis itu kadang anaknya suka ribut mi, nggak apa-apa. Jangan dijadikan alasan. Anak ribut nggak apa-apa, yang nggak boleh ribut ibunya. Tidak gitu lah Bu. Jadi kalau anak ribut biarin anak kecil kok. Yang nggak boleh ibunya. Jadi ruhnya tuh ada, maju itu jangan dianggap remeh. Ternyata subhanallah, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, yang beliau tuh subhanallah sama Allah dikasih kepintaran tuh gak karu-karuan ibu. Pintarnya luar biasa. Beliau tuh sampai pada usia berapa tuh? pada usia 10 tahun atau berapa sudah hafal Al-Quran, sudah hafal apa. Itu ternyata termasuk sirnya. Dari mulai istrinya, dari mulai kecil beliau, dari mulai kecil sudah bisa dibawa ke masjid. Bapaknya nggak pernah masuk masjid kecuali anaknya dibawa. Sampai bahkan ketika istrinya hamil, bapaknya sudah nyiapin satu kamar isinya kitab semuanya dengan tujuan apa? Supaya nanti anaknya bisa menjadi orang yang senang dengan kita. Dari mulai bab istrinya hamil itu sudah nabung kitab, Bukan nabung beli kasur yang paling nomor ini. Kadang kita kan persiapan anak begitu. Kamar yang dihias macam-macam. Akan tapi kadang rohnya nggak ada. Bukan salah, nggak salah. Akan tapi sisihkan untuk rohnya itu bagaimana. Jangan hanya kebutuhan bahannya saja. Jadi kita disiapkan. Makanya sampai luar biasa. Kepintaran beliau itu udah ada pelajaran yang dia tuh kecuali pasti bisa ngarang. Sampai dikatakan, beliau tuh pernah mengatakan, aku tuh paling lemah pelajaran matematika. Kata beliau gitu. Aku paling lemah pelajaran matematika, makanya aku nggak bisa ngarang kitab kecuali cuma tiga jilid. Tuh. Kita <laughs> sampai ke sini. Aku paling lemah matematika, makanya aku nggak bisa ngarang kecuali cuma tiga jilid. Dan nah, kalau cuma tiga jilid gitu, kalau kita buru-buru kita yang paling besar matematika saja, buru-buru ngarang kitab. Iya. Jadi sampai pintarnya tuh sampai kadang nggak masuk akal. Lo kenapa? Akhirnya rupanya dari orang tua anak dilibatkan untuk hal-hal seperti itu. Imam Syafi'i bagaimana beliau ayahandanya adalah orang kering dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya terus siapnya orang-orang tua itu wali-wali Allah itu subhanallah anaknya ini karena dia dari orang tuanya maka kita pun begitu apa yang sering kita perdengarkan pada anak kita itulah yang akan menular pada mereka kalau anaknya sering didengarkan lagu dangdut maka tentu dia menjadi ahli dangdutan Anaknya senang dengan sinetron, ya, maka dia akan hafal semua artis itu akan ngerti. Anaknya mendengarkan gosip, ya, maka anaknya akan menjadi ahli gosip. Maka semuanya tergantung kebalikan kepada kita. Seperti apa kita dengan anak kita? Makanya nah, kalau pengen jangan semua berharap saya pengen anak saya jadi ahli kita, pengen jadi orang soleh, tapi ternyata nggak pernah kita dorong ke situ. Maka masuk akal. Imam Nawawi karamallahu ya. Seorang soleh, ayahandanya soleh, ibundanya soleh. Dan lihat Imam Nawawi itu luar biasa ibu, nggak masuk akal. Kepintarannya itu luar biasa. Imam Nawawi mau wajah yang mengarang kitab Riyadus Salihin, Arba'in Arba'in Nawawi itu kitab Arba'in Nawawi itu gimana pinternya? Pada usia sampai dikatakan usia beliau itu cuma 42 tahun ibu. 42 tahun beliau wafat di usia 42 tahun masih muda bu ya. Tapi ternyata kalau dihitung antara karangan beliau jumlah larangan beliau dengan umurnya dibagi dengan umurnya maka seakan-akan dari mulai baru lahir beliau sudah nulis 18 halaman per hari jadi karangannya beliau itu dengan umurnya tuh lebih banyak karangannya kayak-kayak seharinya tuh setiap hari beliau nulis 18 halaman dibagi bahkan orang pak zaman ini pun gak membaca karangan beliau gak mampu kebanyakan bagaimana pada usia segitu beliau bisa ngarang ilmu sebanyak itu luar biasa. Nah, ini kenapa? Ya itu tadi, kadang tidak terlepas dari doanya orang tua. Makanya ibu, ayo anak-anak kita Anak-anak kita perhatikan urusan dunia dan akhiratnya. Jangan hanya anak dipelukin, dipelukin, dipelukin, dilupakan untuk urusan akhirat. Imam Syafi'i karamallahu wajah itu adalah anak tunggal. Katakan anak tunggal. Dan ibunya sangat sayang pada Imam Syafi'i anak yatim abahnya sudah tidak ada Tinggal dari kecil itu oleh ibunya itu sudah dititipkan kepada ulama-ulama untuk ngaji jadi setiap harinya tuh Imam Syafi'i terlalu sibuk keliling majelis ini, majelis ini, majelis ini. Makanya pada usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal Muwatta, sudah hafal macam-macam. Sampai akhirnya gurunya tuh melihat Imam Syafi'i ini juga nggak umum ini. Otaknya nih cerdasnya luar biasa. Sayang kalau tidak dikembangkan. Hanya kalau mau dikembangkan bukan di sini tempatnya, ini masih kota kecil. Harusnya dia pergi ke ke tempat yang lain, ke kota besar. Dalam riwayat ke Baghdad. Karena itu adalah pusat ilmu. Akhirnya gurunya ngomong ke ibunya, Bu, Imam Syafi'i ini punya kualitas besar. Punya kualitas besar kalau ditaruh di sini sayang. Pada itu masa itu masih kecil ya, masih masa-masa belajar. Gimana kalau dia dikirim ke Baghdad, biar dia mencari ilmu di sana. Akhirnya ibunya tuh mikir, ya Allah ini anak yang nemenin saya sekarang dia, ditinggal gimana kalau nggak nanti saya bingung ibunya sampai akhirnya Allah membukakan pintu hatinya hatinya dibukakan oleh Allah dilapangkan akhirnya dipanggil anaknya nak gurumu memintamu untuk pergi belajar di Baghdad sebenarnya ibu berat ibu berat akan tetapi nak seandainya eh, tapi ibu rela ibu akan melepas kamu untuk belajar dan seandainya kita nggak bisa ketemu lagi di dunia nak maka semoga nanti kita bisa ketemu nanti di surga. Ya Ibu, janjian dengan anaknya di surga. Nah subhanallah Lihat, akhirnya anaknya gara-gara Ini kan ibu yang luar biasa Makanya kita pun begitu Kita jangan hanya mikirin urusan anak kita Atau urusan dunianya saja Urusan akhiratnya ayo dipikir Sampai pernah bu ada kisah Ada kisah seorang sahabat Nabi Yang bernama Harithah Harisa itu adalah seorang pemuda usia-usia 14, 15-an begitulah. Tapi Harisa ini luar biasa, cintanya sama Nabi itu Masya Allah. Tapi setiap hari itu kalau ketemu Nabi itu senang banget. Tapi akhirnya kalau sudah mau ketemu tiap hari ketemu Rasulullah itu ditanya sama Nabi. Nabi itu suka kadang nyapa anak-anak kecil, pemuda-pemuda begitu ya. Harisa gimana kabarmu hari ini? Ya Rasulullah, aku terbangun dalam keadaan cintaku padamu itu luar biasa. Makin dalam cintaku padamu. Kata Nabi, setiap ucapan harus ada buktinya. Hanya benar ketika ada perang, beliau daftar untuk ikut jihad fisabilillah. Dengan usia mudanya tidak menjadi penghalang, pengen perang, dapat izin ibundanya berangkat perang. Dan subhanallah ibu syahid beliau di situ. Ketika perang syahid, ibundanya dengar kabar kalau putranya syahid. Akhirnya datang kepada Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, Aina Harithah. Anakku Harithah di mana ya Rasulullah? Saat itu Nabi menjawab, wahai ibu bersabar, anakmu Harisa sudah wafat di medan, di medan perang. Masih nangis ibunya, ya Rasulullah, aina Harisa. Rasulullah jalan lagi, ibu, anakmu telah wafat. Anakmu wafat di medan peperangan. Masih nanya lagi, ya Rasulullah, aina Harisa. Rasulullah agak bingung ini dari tadi dijelasin sudah wafat gak paham-paham ibu aku udah katakan dua kali anakmu wafat Akhirnya ibunya ngomong apa? Ya Rasulullah, bukan itu yang ingin aku tanyakan. Aku tahu, aku dengar kabar anakku wafat di medan perang. Yang ingin aku tanyakan di mana dia sekarang? Apakah wafatnya di saat dia berperang adalah karenamu sehingga dia mati syahid karena Allah dan Rasul dan karena, karena Allah dan agamanya maka dia mati syahid atau jangan-jangan dia pengen berangkat perang adalah karena untuk dianggap pahlawan oleh manusia? Rasulullah baru tersenyum mendengar pertanyaan itu. Lalu menjawab ibu, anakmu di surga baru dengar itu bisa bahagia. Awalnya itu ketakutan. Dengar anaknya mati di medan perang itu bukannya sedih karena karena anaknya mati, ketakutan anakku ini mati syahid atau enggak? Lihat ibu. Jadi cintanya tuh luar biasa. Karena takut jangan sampai anaknya tuh hanya dapat gelar pahlawan dunia, tapi gak dapat gelar pahlawan akhirat. Nah kita pun sama. Anak kita sekarang sekolah, anak kita sekarang kerja, anak kita mungkin sudah ada jadi insinyur, dokter dan sebagainya. Sekarang tanyakan, ini gelarnya gelar dunia atau gelar akhirat? Kalau sampai anak kita hanya dapat gelar dunia, rugi kita. Anak kita jadi dokter hanya dapat gelar dunia, ternyata hatinya gak sambung dengan Allah rugi kita. Berapa juta yang kita keluarkan ternyata gak ada nilainya di hadapan Allah. Maka jadilah seperti Ibu Harisa. Jadi jangan hanya bangga di saat anak kita dimuliakan oleh manusia. Jangan hanya bangga di saat anak kita dapat pujian manusia. Jangan bangga di saat anak kita nomor satu di antara manusia. Jadi kan kita semua punya cita-cita ya Allah. Aku ingin anakku menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Harita begitu ibu. Harita dapat. Makanya begitu mendengar dari Nabi anakmu di surga. Baru dia nangis. Bakhim-bakhimnya Harita. Kamu beruntung nak. Kamu beruntung nak. Lihat. Jadi ibunya tuh bukan mikir ketika meninggal nggak mikir masalah kesedihan anaknya mati atau tidak. Ketakutannya ini loh, jangan sampai anaknya di akhirat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada hadis Nabi, Bu. Ada hadis Nabi yang menceritakan bagaimana ada hamba-hamba Allah sudah dibawa dengan amal baik yang ditolak oleh Allah. Ada yang dibawa dengan jihad kita bilillahnya sampai amalnya dengan indah dibawa oleh malaikat begitu indahnya tapi begitu sampai di hadapan Allah dikatakan jihadnya bukan untukku dia hanya pengen jadi pahlawan dan itu sudah didapat di dunia sekarang di akhirat tidak dapat apa-apa dilemparkan amalnya ada hadis Nabi begitu ada lagi hamba Allah dibawa dengan apa amalan sodakohnya amalan sodakohnya dibilang amalan sodakohnya bukan untukku dia hanya pengen dipanggil dermawan di dunia dan itu sudah dapat di itu maka sekarang nggak dapat apa-apa dilempar lagi yang ketiga pun ada ahli ilmu, hanya pengen dipandang alim di dunia. Ya Allah, naudzubillah itu. Sampai akhirnya begitu juga sudah didapat di akhirat gak dapat apa-apa dilempar lagi amalnya. Ya itulah takut kan ibundanya hari satu begitu. Takut ketika anaknya dimuliakan di dunia, tapi ternyata di hadapan Allah itu nggak dapat apa-apa. Maka PR kita semuanya, ayo kita perhatikan urusan anak-anak kita. Kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng sama anak-anak kita. Dan itu tunjukkan buktinya. Tunjukkan harus ada bukti. Bagaimana caranya? Jangan sampai hanya kita yang baik. Kadang kita bisa sholat malam ibu, tapi bisakah kita membangunkan anak kita untuk sholat malam? Kadang rasa cinta kita salah. Kita sholat malam, kita bisa doa, mau bangunin anak gak tega. kasian tidurnya lelap banget. kasian besok anak saya sekolah. Kita paling eman kalau bangunin anak untuk urusan begitu bu ya. Sampai kadang bukan subhanallah bukan hanya untuk urusan sunnah, sampai yang wajib pun kadang kita rela. Nah kita ninggalin hanya karena kecapean urusan sekolah. Pulang sekolah langsung les, setelah les apa lagi ada pengayaan dan sebagainya. Nanti pulang-pulang anaknya ambruk, belum sempat tidur isya, mau bangunin nggak tega. Kasihan pak mau dibangunin kasihan, kasihan, kasihan, bahasa kasihan. Rela kita anak kita meninggalkan sholat. Berapa banyak ini? Kadang lihat anak-anak sekolah, kami pernah nangis bila saat itu kami pulang pulang pulang maghrib habis majelis itu kebetulan kita lagi nggak sholat loh, kok melihat dari mulai dari tempat les itu keluar semua anak-anak sekolah. Ya Allah dari jam berapa mereka les? Pulang maghrib di jalan nyampe di rumah jam berapa? Kira-kira masuk tempat sholat nggak? Kepikiran nggak orang tuanya itu? Anaknya dileskan di tempat-tempat favorit dia dapat nilai tinggi di sekolah. Tapi pernah nggak yang nanya yang pulang-pulang nanya, nak tadi sholat duhur di mana? Sholat asarmu di mana? Sholat maghribmu di mana? Takut kita hanya sekedar kontrol ketika di rumah, ketika di luar nggak pernah kita cek. Berarti kita telah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sayang kepada anak itu harus ada buktinya. Cinta kita adalah cinta akan menjadikan anak kita mulia di dunia dan di akhirat. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang harus kita introspeksi. Masih ada waktu sebelum Ramadan. Hati kita terutama, hati kita terus kita tata. Hati kita ini banyak penyakit, hati kita ini keras. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kita sering bermaksiat, tapi kenapa Allah kadang tidak menghukum kita? Gurunya menjawab, Allah kadang menghukum, hanya kadang kamu tidak sadar sedang dihukum oleh Allah. Bukankah di saat Al-Quran menjadi susah untuk kamu baca itu sebenarnya adalah hukuman Allah? Bukankah di saat kamu susah bangun malam itu juga adalah hukuman Allah? Bukankah di saat kamu susah untuk bermunajat kepada Allah itu juga adalah hukuman Allah? Bukankah di saat kita tidak lagi merasakan lezatnya ibadah itu sebenarnya adalah hukuman Allah? Jadi jangan jangan dianggap hukuman Allah itu hanya berupa ujian-ujian, ujian sekedar ujian sakit, ujian dikasih, ujian-ujian lahir tidak. Hukuman Allah yang paling berarti urusannya dengan hati kita. Di saat hati kita gersang, diperlihatkan urusan mendengar tentang urusan akhirat hati kita tidak tersentuh ada kematian di hadapan kita yang seharusnya dengan melihat kematian kita pun jadi mikir ya Allah satu saat aku akan mati seperti itu hati kita kok masih keras kadang berapa banyak kita kadang kalau sedang menghadiri kematian kadang kita ikut nangis tapi tangisan kita bukan membayangkan bahwa kita juga akan mati kadang tangisan kita ya karena ikut-ikutan sama yang dapat musibah ada tetangga kita, mungkin anaknya, mungkin saudara kita diuji, anaknya meninggal, kita ikutan nangis. Tapi tangisan kita hanya berhenti di situ. Bukan tangisan bahwa anakku pun bisa diambil begitu, aku pun akan seperti itu. Karena kita nggak mikir, tetap di situ hati kita ini. Karena kerasnya hati kita. Hadir ke kuburan pun, kita pun ya kadang malah ngobrol sendiri dan sebagainya. Kadang hanya sekedar ngantar sambil begini. Nggak pernah kita pikirkan, ya Allah itu rumahku nanti ya Allah rumahku sekarang dari akan aku tinggal yang akan aku tempati rumah itu ya Allah sebagus-bagusnya rumahku pun gak akan bisa aku bawa rumahku itu ya Allah kita kadang gak mikir sampai situ kita lupa makanya kenapa itu itu hukuman Allah hati kita jadi keras hati kita keras itulah musibah sebenarnya makanya kata guru tersebut ngomong kepada muridnya ketahuilah hukuman yang terberat itu hukuman dari Allah yang paling ringan adalah hukuman dari urusan materimu urusan hartamu urusan anakmu urusan sakit atau sehatmu tapi hukuman yang paling berat dari Allah adalah jika sudah urusan hatimu itu loh jika hatimu sudah tidak ada lagi kerinduan ibadah, jika hatimu susah menangis di saat bermaksiat, jika hatimu susah menangis di saat ingat akhirat, jika hatimu susah menangis di saat ingat alam kubur dan sebagainya. Di saat kita kurang nyesel, di saat telah berdosa kepada Allah, maka itu sebenarnya hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Ibu, kita ngerasa ya Bu ya. Kita ngerasa, kadang kita ini begitu. Ada saat muda kita menangis, ada saat kadang keras. Sudah bilang astagfirullah, kita panggil ya Allah, tapi masih saja hati kita kadang masih keras. Kenapa? Dan ketahilah, biasanya sebab dicabutnya taufik dari hati kita, kerasnya hati kita, itu semua adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat kita, Maksiat apa? Ya macam-macam. Makanya termasuk hukuman itu di saat kita menggunjing orang kok enak aja ngomongin orang, tahu nggak si fulan begini, si fulan begini, enak kita nyebut aibnya orang. Lupa kita bahwa kita punya aib yang lebih besar. Dan itu kadang kita banget, manusia banget, manusia itu memang paling bisa melihat aibnya orang, melihat si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Tapi kita sendiri kalau suruh nilai kita nggak bisa, di mata kita kita tuh bagus aja. Itu sebenarnya aib, itu hukuman dari Allah. Jadi makanya yang namanya kemaksiatan itu Kemaksiatan itu kalau sampai digambarkan hati manusia itu sebenarnya polos, putih polos. Berpetak-petak begitu. Jika sudah melakukan kemaksiatan maka satu petak akan menjadi hitam. Ditumpuk lagi dengan kemaksiatan akan hitam lagi. Terus seperti itu. Jika terus hitam, hitam, hitam, hitam ini, maka kalau sudah hitam, akan sulit dia menerima taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran di depan mata pun tidak akan bisa dilihat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, itas, bab, itas, bab, apa maksudnya? Tanyakan hati kecilmu. Hati kecil kita. Pernah gak ngerasa kalau kita sudah punya kebiasaan salat duha, tiba-tiba kok kita mundur-mundur gara-gara kesibukan. Ada hati kecil sebenarnya ngingetin, ayo duha nanti keburu siang. Pernah gak bu? Itu dah hati kecil. Di saat sudah terbiasa sholat malam, satu hari kita kok berasa malas banget mau bangun, sudah beker bunyi bolak-balik, kita tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, bangun lagi kadang jam 3, nanti dulu lah molor setengah 4, setengah 4, nanti dulu molor jam 4. Sebenarnya ada hati kecil ingatin, bangun, bangun. Ada sebenarnya peringatan kan? Bahkan di saat kita sudah subhanallah melanggar misalnya, Suami kita nyuruh kita belanja apa gitu, nyuruh belanja keluar dapur, eh nggak tahu nih kita bengkok ke tempat baju misalnya. Jatah untuk dapur kita pakai baju. Sebenarnya hati kecil tuh kadang ingetin, nggak boleh suamimu pesan untuk makanan aja. Sebenarnya ada, tapi kadang Nah inilah. Ini kadang hawa nafsu kita nih yang suka matiin hawa hati kecil kita. Sampai akhirnya ada orang maksiat tuh sudah refleks aja. Kenapa? Hati kecilnya sudah biasa dibunuh oleh dia. Sehingga akhirnya sudah nggak bisa, nggak berefek lagi ini Makanya kata Nabi kita kalau itu pesannya apa? Ingat, hati, hati kecilmu tuh selalu mengingatkan. Itu ada saja kadang ada penyesalan tuh kenapa? Ya itu dari hati kecil itu. Penyesalan habis bentak anak kita kadang nyesel ya Allah dari kenapa ini kasar sama suami juga begitu. Sebenarnya hati kecil tuh ngingetin ada penyesalan. Hanya kadang sifat cuek kita nih hawa nafsu kita juga sudah apa-apa sekali-kali. Bentak suami gak apa-apa suamimu kok yang salah. Ya. Sudah bikin salah gak mau nyesel lagi. Nah ini kadang kan siapa? Itu hati kecil yang dibunuh. Makanya sekarang ini adalah saat-saat seperti ini, bulan Syaban ini, ayo kita lihat, kita dengarkan hati kecil kita. kan ini benar-benar siap untuk menyambut Ramadan yang mulia. Jadi kalau sudah semua amal-amal itu kita sirami saat ini, maka semoga subhanallah itu bisa menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita pengen nanti di bulan Ramadan, di saat melakukan sholat, melakukan sholat, hati kita nyaman ketika melakukannya. Kita pengen baca Quran itu menjadi candu, ya Bu ya. Ada orang candu baca Quran, Nah, kalau kita candunya apa, Bu? Kita candunya apa? Nah, sekarang Al-Quran itu banyak kita tinggal. Megang HP kita lebih betah daripada megang Quran. Sehingga akhirnya karena saking senangnya sama HP pun baca Qurannya lewat HP. Ya Bu, baca Quran ayat, kring, bunyi HP-nya, buka HP dulu. Lanjut nanti baca seayat lagi, bunyi BB-nya, buka BB dulu. <laughs> Terus nggak selesai-selesai ngajinya. Kalau dulu ngaji satu halaman, dua halaman tuh enak. Sekarang tuh satu halaman aja tuh nggak selesai-selesai. Ngerasa nggak bu? Ngerasa nggak bu? Kalau ngerasa tuh insya Allah gampang berubah. Yang susah sudah gitu nggak ngerasa-ngerasa lagi. Hmm. Emang repot sekarang ini karena sekarang subhanallah itulah dengan kemajuan zaman itu kadang satu sisi memberikan kemudahan, satu sisi menjadikan kita merosot. Makanya ibu, Ya, tadi kita sudah sampaikan Bu ya. Jadi ibadah kita itu akan ada buahnya. Buahnya apa? Buahnya adalah hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik. Makanya Nabi ketika di Isra Mi'raj kan, di Isra Mi'raj kan tadi dibacakan surat tentang Al Isra ya, surat Al Isra subhanallah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila Al masjidil haram al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu adalah peristiwa penting bagi Nabi Muhammad dan sebelum Nabi diisrokan Nabi itu dicuci terlebih dahulu hatinya oleh malaikat Jibril ayo hatinya Nabi itu bukan kotor jadi dibersihkan lagi oleh malaikat Jibril kenapa? untuk membersihkan sesuatu itu bukan harus nunggu kotor bersih di atas bersih ya itulah hati Nabi Artinya apa? Sebenarnya itu bukan untuk Nabi, itu pelajaran untuk kita. Nabi ketika Isra itu mau dapat hadiah dari Allah berupa sholat. Nabi dibersihkan terlebih dahulu hatinya sebelum menghadap Allah, sebelum dapat hadiah sholat. Tujuannya apa? Ya ini maksudnya apa? Siapapun yang ingin menuju kepada Allah, kalau kita pengen sholat, kita pengen puasa, kita pengen melakukan apapun ibadah-ibadah menjadikan kita sambung dengan Allah, maka kunci agar ibadah tersebut diterima, bersihkan dulu hati kita. Bersihkan dulu hati kita. Dari apa? Dari segala macamnya pokoknya. Dari irinya, dari dengkinya, dari bencinya, dari dendamnya, dari amarahnya, dari prasangka buruknya, dari riaknya, dari ujuknya, dari sombongnya, dari kebut dunianya. Penyakit hati itu banyak banget kalau di di absen. Masya Allah. Kayaknya kita banyak angkat tangannya deh. Jadi ya itu ada dalam diri kita, Kita jangan pungkiri, hati kita ada seperti itu. Nah terus Makanya sebelum menghadap kepada Allah kita tata dulu yang tadi marahan sama tetangga, mau sholat ya Allah, tadi kok marahan sama tetangga ya Allah, ampuni, kita minta ampun dulu kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam sholat kita itu unik, kita sholat memulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa bu? Salam. Karena kenapa? Kenapa kok gak dimulai takbiratul ihram ditutupnya dengan la ilaha illallah? Ini urusan sholat kok. Dimulai dengan takbiratul ihram, disebut takbiratul ihram itu kenapa? Para ulama menyimpulkan disebut takbiratul ihram karena dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbiratul ihram tadi itu diharamkan apa-apa yang halal bagi kita sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelum sholat boleh makan? Lagi sholat boleh makan enggak? Enggak boleh. Sebelum sholat ngobrol? Lagi sholat boleh enggak? Enggak. Jadi yang, hal, yang halal sebelum sholat menjadi haram dilakukan setelah sholat, di saat sholat, di saat sholat. Saya lihat. Tapi anehnya ditutup terakhir itu dengan ucapan salam. Padahal salam ke siapa kita? Assalamualaikum itu adalah ucapan salam kita saat ketemu manusia. Di saat ketemu hamba Allah, ketemu ibu assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini keselamatan bagimu doa itu tuh untuk siapa ketika keluar sholat? Makanya para ulama tuh menya, menya, di dalam kitab PT itu kita akan belajar di situ. Kalau kita mengucapkan salam disunahkan ketika assalamualaikum warahmatullah kita niatkan salam kita untuk orang di sebelah kanan kita. Jadi diniatkan adalah untuk manusia. Dan sebenarnya itu adalah hikmahnya banyak itu. Diambil oleh para ulama. Maksud dari itu tuh apa? Artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itu kita berusaha untuk fokus kepada Allah kita lupakan urusan dunia. Kita lupakan dulu urusan hutang, kita lupakan dulu urusan duit, kita lupakan dulu urusan bisnis, kita lupakan dulu urusan anak, kita lupakan dulu semua urusan-urusan masalah-masalah dunia itu kita lupakan dulu. Makanya kalau paling enak itu sholatlah di waktunya supaya itu bisa melupakan. Kalau sholat gak di waktunya nggak bisa susah nanti kita untuk melupakan itu. Maksudnya sholat di waktunya itu gimana? Sholat yang paling abdul itu bukan sholat di awal waktu, Awal waktu pun kalau ternyata waktunya tidak tepat, maka tidak menjadi abdul bagi kita. Memang sebenarnya secara hakikatnya paling bagusnya sholat adalah di awal waktu. Tapi pun dilihat dulu, tidak bagus seperti itu. Dilihat kondisinya gimana. Jika awal waktu dalam keadaan kita masih ada kegiatan saat itu, maka gimana? Berarti sholatlah pilih waktu yang paling tepat untuk kita. Maksudnya, jangan sholat sambil ngangetin sayur, dijamin gak bisa khusus. Gitu loh bu. Jangan sholat lagi nunggu tamu. Dibangun juga kita nggak bisa busuk, Jangan sholat lagi sampai sampai bu ya urusan yukrohu sholat ala hadrati ta'am wa ala indifa'il hadah. dimakrohkan sholat jika ada makanan dan lagi nahan hadas sampai urusan makanan. Kenapa? Itu juga bikin kita nggak khusyuk. Sudah perutnya lapar, di depan ada makanan, sholat dulu karena ini awal waktu. Akhirnya begitu sholat, yang diingat bukan Allah, awal akhir menunya apa tadi? Kita akan mikir ke makanan. Kenapa perut kita lapar? Makanya makro kalau lagi dalam kondisi lapar, makanan sudah siap, makan dulu baru sholat supaya nanti ketika sholat sudah gak mikir makanan lagi. Lihat. Iya. Sampai begitunya, kenapa? Untuk menjaga agar kita khusyuk. Tapi jangan sampai sudah makan dulu, eh gak usah khusyuk lagi. <laughs> Emang kadang sholat khusyuk susah bu ya? Sholat khusyuk susah enggak? Susah banget susah banget godaannya banyak setan tuh nggak selesai selesai goda kita baru Allahu Akbar sama setan diajak jalan-jalan ke dapur Allahu Akbar sama setan diingetin lagi kemarin kejadian di pasar Allahu Akbar dilihat dompet kita pun gak ingetan Allahu Akbar apa lagi terus begitu setiap ini kita sudah tarik lagi ya Allah lagi sholat dibawa lagi sama setan keliling kemana Apalagi ya, kalau kadang nggak ada aktivitas ini pun kami sudah sudah terganggu. Apalagi jika ada orang sholat kelewatan bahasa kan ibu sambil nonton sinetron. Pasti itu sholatnya nggak akan bisa khusyuk. Lo ada model begitu? Insya Allah di sini sholat asma nggak bakal ada buat sebagian wanita itu, sebagian wanita. Sholatnya sambil nonton. Jadi kalau mau sholat nunggu sponsor. Giliran nanti sponsor berhenti, cepet-cepet kamar mandi wudhu nanti nonton lagi setelah itu sponsor lagi pakai mukena saya itu nonton lagi nah itu sponsor lagi sholat Allahu Akbar belum selesai sholat sponsornya lewat sudah Eh, sponsornya selesai, akhirnya sudah, sholatnya kiblatnya setengah berubah. Kenapa? Setengah badannya ada TV soalnya. Nauzubillah ya. Lo kadang sholat gak pakai begituan saja sudah susah. Ini kadang ada orang kok sholat sambil seperti itu. Nauzubillah. Dosa haram ini. Nah, Jadi kita lepaskan dulu urusan dunia. Walaupun kadang susah, nggak apa-apa, usaha dulu. Dan lihat ibu, salam ditutup dengan salam, itu adalah hikmah yang luar biasa. Itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah tadi kita membersihkan hati kita sebelum sholat, lalu kita berusaha khusyuk di saat sholat dengan Allah. Ketika selesai sholat, kita mengucapkan salam. Itu sebenarnya Allah pengen mengingatkan kita. Urusanmu denganku sudah selesai. Sekarang nanti kamu ketemu lagi tuh dengan orang tuamu, ketemu lagi dengan suamimu, ketemu lagi dengan anakmu, ketemu dengan tetanggamu, ketemu dengan siapapun. Jadi kita akan lagi dengan manusia. Artinya apa? Kalau sudah kita bisa menjalin hubungan dengan Allah, bisa sholat, menghadap Allah, maka saat ini jangan sampai dengan manusia ternyata kita nggak bisa menjalin hubungan baik. Makanya perbaiki urusan dengan manusia. Jangan sampai setelah sholat begitu enaknya lidahnya mencaci maki tetangganya. Jangan sampai setelah sholat begitu enaknya ngomel-ngomel sama suaminya. Jangan sampai setelah sholat kita kok jadi kurang ajar dengan orang tua kita. Jangan sampai setelah sholat kita lanjutkan kemaksiatan kita. Ya berarti kita benar-benar gak sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini yang harus kita perhatikan. Makanya memperbaiki sholat itu itu bukan hanya sekedar kita tahu rukunnya, syaratnya, sahnya tidak. Kalau sekedar sholat sah gampang, tapi sholat yang diterima itu loh yang susah. Sholat diterima susah. Makanya semua urusan ibadah, apakah itu sholat, puasa, haji, umroh, zakat, sodako dan sebagainya, tanda diterimanya tuh gimana? Tandanya tuh sebenarnya gampang kalau kita mau ngecek apakah ibadah saya diterima. Itu kita tinggal melihat. Jika setelah kita beribadah kok hubungan kita sama Allah bagus, sama manusia bagus, maka itu tandanya diterima. Karena ketakwaan itu adalah keseimbangan urusan dunia dengan akhir akhirat. Takwa di dalam Al-Quran dijelaskan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman yang takut kepada Allah. Menjauh melakukan semua yang diperintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah, takwa. Tapi dalam firman yang lain ternyata takwa pun dihubungkan dengan urusan kepada sesama manusia. Jadi memang takwa takwa itu keseimbangan. Keseimbangan. Jadi jangan ber, ber, jangan berhayal bahwa takwa itu hanya sholat saja, enggak. Takwa enggak seperti itu. Bahkan pernah ada seorang ahli ibadah ternyata dengan banyaknya ibadahnya malah Allah Allah dimasukkan ke surga, eh dimasukkan ke neraka. Loh kok bisa begitu? Diceritakan ada seorang ahli ibadah, dia rajin ibadah, ibadahnya top, Eh, tapi dia punya tetangga, belakang rumahnya pezina dia biarin, depan rumahnya pemabuk dia biarin, yang sebelah sini ahli maksiat, jadi dia nggak pernah peduli dengan lingkungannya. Sehingga akhirnya dikatakan ketika dia umat kita, ketika dalam penghisapan yang dimasukkan neraka dulu ini ahli ibadah tadi. Kenapa? Dia egois, ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, nggak pernah mikir yang lain. Makanya ibadah kita nggak begitu ibu. Ibadah kita itu harus memang adalah menjalin hubungan kita dengan Allah, tapi setelah itu pun menjadikan kita baik dengan sesama. Makanya cara ngeceknya begitu. Hadir majelis pun begitu. Pengen tahu hadir majelisnya ilmunya manfaat atau enggak dicek. Kalau setelah hadir majelis, itu tadi kita sama suami langsung jadi tambah lembut, tambah solehah, bisa ngikutin Siti Khadijah, lah itu toh berarti ilmunya manfaat. Tapi setelah pulang majelis, setiap hari suaminya diomelin, bapak tuh gak pernah hadir majelis, nggak kayak ibu. Wah, kalau sudah begini di model-model ini, model Abu jahat ini bu ya. Nah, karena ada kesombongan, makanya tidak seperti itu. Ilmu kita bukan untuk kesombongan, ilmu kita pakai untuk diri kita sendiri. Makanya caranya kalau pengen hadir majelis supaya kita mudah untuk mendapatkan ilmu manfaat, setiap kita mendengarkan tausiah itu jadikan hitopnya untuk saya. Dan ini kadang penyakit kita loh bu. Sering nggak kalau lagi dengar nasihat, jangan begini kita langsung, iya suamiku kayak gitu. Biasanya langsung ingatkan kita tuh ke orang lain. Oh iya kayak tetanggaku. Kenapa sih kok selalu yang ditunjuk orang? Emang kamu tuh kebagusan gitu loh. Kok selalu yang diingat tuh tetap ada nasihat begini orang lain lagi. Bahkan kadang pernah Buya juga kasih contoh gitu. Bahkan masalah kunci usah kunci tuh gini gini gini. Akhirnya bisik, tahu nggak? aku itu tuh suka banget kunci Dipikir dia ngomong itu tuh nggak kunci, Padahal itu tuh kunci gitu loh. Cuma kadang yang begitulah orang kadang nggak sadar dengan kemaksiatan dirinya lebih suka melihat maksiatnya oh orang. Makanya di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Usur uyubana ya Allah tutup ayat kami tapi adalah kita untuk diajarkan ulama, ya Allah buka air kami di mata kami. Maksudnya tutuplah dari mata orang lain, tapi bukakan di mata kami, supaya kami bisa melihat air kami sendiri, bukan melihat airnya orang. Kalau tutup airnya orang, tutup ya Allah, biar kami gak gampang nggak buruk dengan orang lain. Ya, ya. Kan doa-doa yang diajarkan para ulama kan gitu, ya Allah bukakan air kami di mata kami sendiri dan tutup air kami dari orang lain. Maksudnya itu. Supaya kita gak gampang menilai orang. Supaya kita tidak gampang merendahkan orang, tapi kita bisa merendahkan diri kita sendiri aku gitu loh. Jadi kalau dengar tentang masalah sholat belum khusyuk itu aku ya Allah. Kita bahas tentang masalah hati kotor, aku banget ya Allah. Jadi gitu kita merasa. Jadi dengan begitu kita mudah introspeksi. Jadi apapun yang didengar dari mas, eh, dari ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, dari hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad, dari nasihat-nasihat dari para ulama, katakan sebelum kita menunjuk orang lain, jangan menunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Itu aku ya Allah. Itu aku ya Allah, itu aku ya Allah. kita kan kita mendengar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Eh orang yang beriman, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, itu maksudnya apa? Artinya Allah sebenarnya sifatnya untuk siapa? Yaitu untuk kita, untuk kita. Uh, bukan ya ayyuhalladzina zalamu anfusahum ya Allah eh, wahai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri la satu min rahmatillah Baik, untuknya siapa? Ini untuk para pendosa. Yang mendolimi diri sendiri itu firman Allah adalah untuk orang yang selalu melakukan dosa-dosa. Boleh, karena dosa-dosa yang kita lakukan bisa menjadi sebab kita masuk neraka. Berarti kita dolim pada diri kita. Maka jangan menunjuk orang lain. Itu aku ya Allah, aku si pendosa itu ya Allah, aku orang yang banyak maksiat itu ya Allah, aku orang yang banyak kekurangan ya Allah. Terus, kalau kita sudah bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah, mudah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk membenahi hati kita. Makanya kuncinya adalah itu Bu ya. Jadi kita kalau pengen melihat asar ibadah kita apakah diterima atau tidak kembalikan pada diri kita. Makanya cek kalau kita semakin diberikan kemudahan melakukan kebaikan dan di melakukan kebaikan senang kita ada rasa haru, ada kebahagiaan. Bukan lagi kita memikir apakah dipuji orang atau tidak. Kebaikan kita kita sudah yang penting adalah untuk Allah. Berbuat baik kepada orang tua kita pasrahkan itu adalah untuk Allah. Dibalas oleh orang tua dengan baik atau tidak kita sudah nggak menghitung. Begitu juga berbuat baik sama tetangga, dibalas baik atau tidak kita sudah nggak mikir. Yang penting berbuat baik saya wajib. Urusan dia membalas urusan dia dengan Allah. Berbuat baik kepada suami pun begitu. Ini adalah pengabdian kita karena Allah yang memerintahkan. Jika kalau kita sudah bisa bermuamalah kepada manusia seperti ini, jika satu saat kita menemukan sesuatu yang tidak indah kembali kepada kita dari orang-orang yang kita baiki, kita nggak akan dendam di situ. Pernah melihat ada seorang istri yang katanya cinta sama suaminya, tapi ternyata gara-gara suaminya melakukan kesalahan bencinya nggak karu-karuan. Ya, pernah dengar bu? Kami pernah waktu itu ngelihat, subhanallah sampai nangis kami lihat. Ada seorang istri berita apa video Arab gitu ya dari kebetulan suami dapat dari temannya yang orang Arab itu ada seorang istri itu marah sama suaminya karena suaminya nikah lagi akhirnya suaminya tuh ditabrak ibu digilas sama mobil Astagfirullahaladzim saya bilang Eh dia katanya kadang Subhan katanya itu terlalu cinta Bukan terlalu cinta Dia bukan cinta kepada suaminya Egois Bukan berarti kalau begitu gimana akan ngizinin. Loh, kalau masalah mengizinkan atau tidak, yang jelas suaminya tidak melanggar syariat. Kalau masalah sakit jelas sakit. Tapi kalau membalas dengan cara membunuh begitu jelas bukan cinta. Jelas bukan cinta. Kalau masalah apakah diterima itu kan masalah hati Bu ya. Masalah hati semua wanita pasti dijamin nggak mau kayak gitu. <laughs> gak ada yang senang. Tapi katanya ada wanita yang senang Bu. Ada wanita yang senang di poligami, bener gak? Hah? Ada nggak? Ada yang senang dipoligami. Yang gak senang dipoligami itu yang pertama. <laughs> ya bu ya, yang gak senang dipoligami yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat mah mau. Intinya ibu. Ya kadang ada sebagian suhanal, ada kadang suka egois. Jadi kalau sudah suaminya melakukan kesalahan itu dendamnya sampai kapanpun diingat lagi, diungkit lagi, mau berbuat baik itu berarti kita belum karena Allah berbakti kepada dia. Yang namanya manusia kadang hilaf, kadang salah, kadang terpleset dan sebagainya. Kalau orang punya hati cinta yang tulus karena Allah, maka mudah kita memaafkan. Anggap saja kadang gini bu, anak kita sering melakukan salah tidak? Anak kita sering salah nggak sama kita? Sering bu ya? Tapi mudah nggak kita maafin? Kenapa? Karena kita dalam mencintai anak kita itu benar-benar tulus. Tapi kenapa ada orang lain berbuat salah sama saya, saya dendam? Karena cinta kita dibangun dengan orang lain belum karena oh, Allah. Tapi kalau kita cinta dibangun, apalagi karena anak itu sudah kayak bagian dari diri kita, sehingga kita memaafkannya gampang. Sehingga kadang anaknya terdablek apapun, maafin lagi, balik maafin lagi, balik maafin. Tapi kadang tetangga kita bikin salah sekali saja diingatnya seumur hidup. Ya itu kenapa? Kita belum mencintai dia karena oh, Allah. Suami kita pun begitu. Tapi pernah subhanallah ada seorang suami ini dari dari pengalaman dari teman dia begitu suaminya menikah lagi tapi sudah pisah dengan dengan istri yang keduanya Cuma itu yang pertama tuh tahu setelah suaminya bisa. Tahunya tuh setelah sudah tidak nikah lagi. Tapi nggak terima. yang sakit hatinya, merasa dibohongi sampai akhirnya minta cerai. Padahal suaminya sudah enggak dengan yang kedua itu bukan karena apa, ada alasan yang nggak bisa disebutkan. Jadi sudah dijelaskan, kalau pokoknya harus cerai. Subhanallah kita bilang kerasnya hatinya mau oh, suaminya sudah enggak Juga sudah pengen baik, pengen baik Pengen begini, pengen begini Itu berarti apa? Cintanya dia egois Cinta egois Makanya kalau kita mencintai berharap balasan dari manusia, kita sering kecewa nanti. Makanya kalau kita berharap melakukan kebaikan, berharap balasan dari Allah. Kita berbuat baik pada orang tua kita. Ternyata orang tua kita, mohon maaf, mungkin tidak baik pada kita. Pahalanya dapat nggak berbuat baik, Bu? Berbuat baik dengan tetangga kita, ternyata tetangga kita nggak balik baik kepada kita. Dapat nggak kebaikan kita? Dapat. Karena urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Oh, maksudnya kebaikan kita itu yang kita lakukan kepada orang lain. Jika kita berharap kepada Allah maka kita ringan. Dibalas baik alhamdulillah. Kalau tidak dibalas baik ada Allah. Allah Itu prinsip yang digunakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika melakukan perbuatan baik tidak milih-milih. Makanya Abu Jahal yang selalu nyakitin Rasulullah berulang-ulang ngetes Rasulullah menanyakan ayat menanyakan apapun padahal tujuannya adalah untuk mencari celah-celah biar bisa menghancurkan Nabi. Nabi gak pernah curiga. Abu Jahal itu dikatakan orang yang paling rajin nanya ayat kepada Nabi. Maka sampai dikatakan kalau Abu Jahal hidup zaman ini, dia bisa menjadi ahli tafsir paling hebat. Karena Abu Jahal itu paling rajin, duduk di majelisnya Nabi Muhammad rajin, dengerin ayat Quran rajin. Setiap hari selalu tanya sama Rasulullah, dapat wahyu apa Muhammad, dapat wahyu apa Muhammad. Paling senang dengerin bacaan Quran, itu Abu Jahal. Tapi ternyata setiap dia tanya itu, setiap dia tanya kepada Nabi Muhammad bukan untuk cari hidayah, dia pengen cari celah bagaimana untuk menghancurkan Nabi. Tak Nabi udah tahu, aku Jahal punya kebiasaan begitu. Tapi baiknya Nabi kita loh. Ketika Abu Jahal bertanya kepada Nabi tujuannya adalah untuk mencari celah menghancurkan Nabi, tapi Nabi setiap Abu Jahal bertanya, selalu yang hadir di hatinya Rasulullah apa? Semoga pertanyaan ini tanda hidayah bakal nyampe kepada Abu Jahal. Setiap tanya dijawab terus sama Nabi dengan kelembutan, dengan dengan dengan terus terang nggak dibohongi. Walaupun setelah itu Abu Jahal selalu ketawa. Dikatakan Abu Jahal kalau sudah Nabi jelasin ketawa, kamu gila Muhammad. Coba ibu, ibu kalau kita digitukan sakit hati enggak? Ditanya hari ini ada hadis mana nih? Ya, Wah Allah kamu tuh so alim, gitu aja ya, sudah. Gitu. Sekali besok dia tanya lagi ngapain nanya kan gitu bu ya. Sekali dua kali kita sudah ngaku. Nabi tuh tiap hari Iya kali ditanyakan, sudah ditanya ketawain lagi. Ayo nah, kebayang kalau kita digituin? Kebayang kalau kita digituin bu? kita jawab kita? Eh, bisa jawab kita kalau ditanya orang? Apakah kuat ibu? Kita tuh orangnya Sudahlah pahalanya nggak banyak dan dananya tinggi lagi. Tuhan, itu kita itu. Coba, Nabi kita bagaimana kitanya dengan orang Yahudi, ngasih makan orang Yahudi, fakir, buta. Sudah begitu sudah ngasih makan, eh Nabi dibilangin, nah kamu tuh baik, hati-hati ya, jangan ke bawah sama agamanya Muhammad. Yang disuapin itu buta. Jadi Nabi itu pada Nabi yang nyuapin, Nabi yang ngambil makanan, Nabi yang nyopet, gara-gara dengar katanya ada seorang pengemis buta Yahudi di pojok jalan Madinah tuh suka mencaci maki Nabi. Akhirnya Nabi penasaran ngeliat, begitu ngeliat bu, begitu ngeliat orang tersebut, tapi langsung pulang ke rumahnya. Memang benar orangnya teriak-teriak, Muhammad penyihir, Muhammad penjahat, pokoknya Nabi dihina. Pulang-pulang ke rumah coba kebayang, kalau kita digitukan sama orang di pinggir jalan pulang-pulang ngambil apa bu? Kalau nanti juga kan, Pulang-pulang nanya Aisyah Ya Aisyah ada roti enggak Untuk siapa Rasulullah Ada pengemis kelaparan Kasihan Loh, Yang mulutnya mencaci maki Nabi Yang dilihat Nabi bukan caciannya Yang dilihat kondisinya Melas banget Itu loh Nabi kita Nabi yang paling baik itu Punya Nabi paling baik Tapi kitanya kadang belum baik-baik Heboh ya, kita masih suka dendam Baru diomongin fitnah Itu pun masih katanya Itu sudah kita dendam duluan jadi nah, sering kita nanti begitu kan disuapin coba disuapin ngelihat yang nggak punya gigi lagi. Pengemisnya itu kata sudah kok, Akhirnya agar bisa makan dikunyah dulu sama Nabi pakai mulut beliau yang suci itu. Dikunyah dulu saya itu disuapin dengan lembut sampai dalam riwayat disuapin itu dengan mulutnya Nabi. Subhanallah ibu Gitu tuh pengemisnya sudah disuapin Begitu masih ngomong baiknya kamu tuna Hati-hati ya jangan sebawa Muhammad Coba, kalau kita sudah berbuat baik digituin, besok ngasih lagi enggak? <laughs> Tapi kalau Nabi tiap hari, ternyata hidayah itu nyampainya kapan? Setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat baru masuk Islam, tahu bahwa yang selama ini nyuapin itu ternyata Rasulullah. Oh, gitu loh bu. Ini kan Abu Jahal pun begitu, nggak pernah dendam, nggak pernah ini. Pada sudah tahu Abu Jahal itu orang yang selalu nyakitin beliau, Subhanallah itu loh. Makanya kita belajar bersih hati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau Bu, kita nggak akan mampu seperti beliau ibu. Beliau luar biasa, tapi bukan berarti kita nggak bisa mencoba. Para sahabat Nabi pun bukan manusia yang maksum, tapi karena sambung hatinya dengan beliau, mudah mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketahuilah, kalau ada orang berbuat dolim sama kita, kita tuh bersama Allah. Abu Bakar suatu hari pernah dicaci maki orang, dicaci maki orang di hadapannya. Rasulullah tuh di sebelahnya diam aja Rasulullah senyum-senyum. Akhirnya saya nabokar lama-lama panas juga. sih eh, masih terus-terusan. Akhirnya saya nabokar balas. Begitu balas Rasulullah mukanya berubah terus pergi. Oh, saya nabokar tuh paling nggak bisa melihat perubahan Rasulullah. kecil. Ya Rasulullah, aku tadi dicaci maki orang engkau senyum-senyum. Giliran aku balas engkau pergi. Lalu apa jawab Nabi? Ya Abu Bakar ketahuilah, di saat kamu dicaci maki orang, sesungguhnya malaikat itu membalas cacian orang tersebut kepadanya. Jadi dibela. Sebenarnya rupanya saya nambahkan ketika dicaci orang dibela oleh malaikat. Akan tetapi ketika kamu membalas, setan tertawa, malaikat pergi. Maka aku pun ikut pergi meninggalkannya. Oh, makanya benar kata orang tua kita dulu. Buang elek, ojo oh, dibalas elek. Pernah dengar bu ya? Orang jelek jangan dibalas ya jelek. Tapi kalau kita kadang suka kebalikan, macem-macem tuh yang saya. <laughs> kita kadang gitu. Orang jelek kita kadang malah lebih jelek. Nauzubillah. Ayo kita belajar dari kitab kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan terus kita berusaha memperbaiki diri kita, menjadikan kita bisa mendapatkan kemenangan nanti di bulan Ramadan, menjadikan kita masuk golongan orang-orang kembali kepada Allah. Minal aidin wal fa'i wal faizin. Baik wallahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, yang pertama silakan ibu. Sebenarnya pengen ngajarin fikih puasa bu ya. Cuma waktunya itu kok Mungkin nanti bisa untuk fikih puasa, ibu boleh buka website bu ya. ya ada tulisan tentang fikih puasa. Masalah puasa itu sebenarnya paling sederhana bu, aturannya paling gampang. Kalau puasa itu syarat-syarat apanya itu nggak nggak terlalu ribet, nggak seperti sholat. Rukunnya puasa itu ya cuma niat kok, ya karena orang puasa itu paling gampang aturannya nggak seperti orang yang lagi so sholat. Kalau sholat ada takbiratul ihram, ada niat, ada macam-macam ya, ada fatihah, ada ruku, ada banyaknya. Tapi kalau puasa tuh nggak pakai aturan. Seandainya ada di antara ibu habis sahur tidur nggak bangun-bangun sampai maghrib, puasanya sah. Tapi dosanya gede kalau nggak sholat. Ya. Cuma kalau masalah puasa artinya sederhana banget. Pokoknya nggak makan aja dari mulai subuh sampai maghrib itu, itu sudah sah. Hanya makanya kalau di dalam masalah puasa yang paling penting itu adalah sembilan hal yang membatalkan puasa dan sembilan orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Itu Bu ya. Artinya gitu untuk bulan Ramadan itu sebenarnya kali mau pengen masuk masuk masalah ini cuma memang karena kesiapan ini karena kalau ini mungkin ibu bisa baca langsung di tulisan dia cari aja sembilan hal yang membatalkan puasa dan sembilan orang yang boleh tidak berpuasa. Kalau gambaran ringkasnya gini Bu ya, kita sebutkan aja poin-poinnya nanti ibu pelajari lagi lebih dalam. sembilan hal yang boleh yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke lima lubang memasukkan sesuatu ke lima lubang. Yang pertama lubang depan, lubang belakang, lubang telinga, lubang hidung, dan lubang mulut. Memasukkan sesuatu ke lubang depan dan belakang itu sudah jelas. Mohon maaf, makanya seorang wanita, karena wanita ini bu yang lebih rentan daripada kaum pria. Lubang depan dan lubang belakang itu bagi wanita, makanya kalau lagi puasa tolong kalau membersihkan, kalau lagi membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar, jarinya jangan sampai masuk kalau ikut membersihkannya sampai agak memasukkan jari itu bikin batal puasa, walaupun sedikit. Misal mohon maaf, ini lubang terus agak dimasukkan begini sudah bikin batal. Makanya kalau membersihkannya tangannya rata aja. Jadi gitu. Dan kalau ada yang istihaba, istihaba itu keluar darah terus menerus di luar waktu haid, itu kan nanti kan termasuk syaratnya sebelum wudhu harus disumpel kapas. Sebelum wudhu harus sumpel kapas, maka kapasnya jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan begini maka nanti hukumnya bah, batal puasanya. Itu ya, Bu ya. Jadi cara masuk lubang belakang pun sama. Intinya nggak boleh dimasukin macam-macam. Dan mohon maaf, mungkin pernah dengar ada katanya kalau di lagi lagi puasa harus hati-hati dalam buang air besarnya. Katanya kalau nanti salah bisa batal. Pernah dengar nggak bu? Katanya mohon maaf, katanya kalau sampai ketika buang air besar, ini dulu pernah kita tuh dijelasin waktu kita masih kelas 3 SD. Gara-gara itu kita nggak mau ke kamar mandi kalau siang hari, nunggu malam akhirnya perutnya kembung semua itu <laughs> gara-gara ustadznya jelasinnya dijelimet itu bikin takut itu maka siapa ya, kalau pernah mendengar tentang fatwa-fatwa katanya ada hati-hati kalau ke belakang soalnya kalau buat mohon maaf ya bu ya agak jorok karena ini masalah ilmu fikih kalau masalah kita buat air besar mohon maaf jika nanti terputusnya itu adalah dengan karena kita yang memutuskan mohon maaf tidak tidak otomatis uh, putus sendiri, mohon maaf bu ya. Jadi kalau nanti balik lagi nanti bikin batal puasa. Itu tuh fatwa bikin ruwet. Sudahlah, nggak ada orang pusing-pusing urusan begitu. Kalau memang memang mau ke kamar mandi, kamar mandi lah, nggak usah mikir nunggu malam lagi. Ya, itu bukan urusan masalah buka puasa dan sahur itu nggak masuk judulnya. Makanya jangan artinya jangan biasakan was-was urusan begitu. Nah terus masuk lubang hidung Lubang hidung masuknya yang tidak bisa dijangkau tangan Jadi yang masih bisa dijangkau tangan Itu berarti masih tidak membatalkan Jadi kalau jari masih masuk ke sini boleh Berarti kalau gitu ini kabar gembira untuk yang senang ngupil Ya, tapi mungkin di bulan Ramadan masih boleh, boleh asalkan jangan sampai masuk ke dalam. Ya, tapi kalau masukkan air ke dalam hidung, misalnya obat, obat ke dalam hidung karena lagi sakit, gimana? Bolehnya boleh, tapi puasanya batal. Tapi kalau seandainya nih wudhu kan ada kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Loh, kalau masukkan air ke hidungnya kok kemasukan sampai ke dalam gimana? Jika kita memasukkan air ke hidungnya karena melakukan sesuatu yang sunnah, seperti sunnah wudhu, maka hukumnya tidak batal. Jika suatu yang sunnah, kebablasan nyedotnya kok sampai ke dalam, nggak sengaja, karena pengen makan yang sunnah, maka tidak batal. Tapi kalau iseng, nggak ada kerjaan, taruh sedotan misalnya ya atau kelereng tiba-tiba masuk ke dalam kan gitu ya maka kelereng batal sudah baik sama untuk telinga pun begitu untuk telinga sama pokoknya yang masih bisa dijangkau telinga itu masih boleh berarti kalau di dalam korek kuping boleh tidak tidak boleh korek kuping sudah nggak boleh lagi kalau di siang hari bulan Ramadan batal tapi kalau mandi kemasukan air gimana Mi? Jika memang tidak sengaja memasukkannya ya nggak salah, nggak dosa. Jadi nggak batal. Kalau memangnya nggak sengaja ya mandi tiba-tiba nggak sengaja masuk ya sudah, nggak batal. Gak usah was-was. Jangan sampai gara-gara masuk aduh ya Allah juga puasa gini-gini. Sudah gak usah dipikir karena sebagian bahkan mazhab Malik mengatakan telinga ini tidak apa-apa kalau kemasukan. Hanya kita jangan nyentengin, ambil saja mazhab Syafi'i. Ya bu ya, asalkan pokoknya ibu kalau mandi bukan sengaja nuangin air ke sini, ya masuknya bukan karena dituangin maka tidak batal. Selanjutnya, memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu harus nyampe tenggorokan yang membatalkan. Kalau hanya sekedar di mulut tidak batal. Jadi kalau ibu misalnya melihat ada orang jualan cilok, ibu pengen ngemut ngemut cilok seharian boleh. Ngemut cilok boleh, yang nggak boleh nelen. Tapi ini kalau ada rasanya masuk ya itu batal juga. Rasa itu tidak bagiannya cilok. Jadi sudah ngemut aja. Bukan nggak boleh kita gitu <laughs> Jadi bu ya kalau puasa ngemut es krim boleh, ngemut es batu boleh, ngemut cilok boleh. Ya, tapi ini hukumnya makruh. Kalau sampai ketelan dosa gede. Kan orang Islam itu Bu ya, ngapain ngemut-ngemutan siang-siang? Ya, gitu. Tapi maksudnya kami biar paham Ibu, bahwa yang namanya ngemut itu tidak bah, batal yang nggak boleh itu nel nelan. Paham Bu ya? Ada pertanyaan lagi, kalau nelan ludah gimana nih? Nah, kalau nelan ludah tidak batal dengan tiga syarat. Ya, ya, kalau nelan ludah tidak batal dengan tiga syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Bu ya, mudanya sendiri itu syarat yang pertama. Maksudnya gimana Mi? Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Pernah lihat anak kecil banyak ecetnya? Kalau anak sendiri tetap gemes nggak nyiuminnya? Kadang kemasukan nggak ke mulut kita. Ya itu loh bu, nyium anak kecil gara-gara tajanya sampai masuk lah, ketelan lah itu yang batal karena bukan ludahnya sendiri, walaupun itu ludah anak kita. Jadi ludahnya sendiri harusnya. Yang kedua, ludahnya masih di tempatnya. Tempatnya ludah di mana? Di dalam bu. Berarti kalau sudah air ludah ditaruh di gelas, <laughs> eh ini contoh dari ibu paham. Jadi ludahnya masih harus dalam mulut. Kalau sudah dikeluarkan nggak boleh ditelan lagi, ya. Bahkan seandainya, tapi ini ada kadang orang suka mainin ludah dikumpul-kumpulin ludahnya, misalnya begitu. Pokoknya masih di tempatnya. Kumpulin ludah walaupun sampai penuh mulutnya, lagi di tempatnya ditelan lagi nggak bakal yang nggak boleh dituangin di gelas gelas campur sirup minum lagi <laughs> ini kalau sudah dikeluarin nggak tahu ya Alhamdulillah ya. ini contoh kata ulama tuh bikin jijik-jijik itu biar ingat akhirnya kan nggak nanya lagi ludah boleh nggak gitu loh yang ketiga ludahnya nggak boleh campur yang lain jadi kalau mau ditelan nggak boleh campur cilok, nggak boleh campur es krim, nggak boleh campur es batu, nggak boleh campur buah sayur, nggak boleh campur sambel, pokoknya harus mudah bersih. Kamu ya? Nah terus kalau nyicipin makanan nih, misalnya gitu, nyicipin makanan boleh, tapi malam nggak boleh. Dan nyicipin pun hanya untuk yang pantas mencicipi. Bukan mesti yang masak, yang memang pantas mencicipi. Maksudnya kalau nggak bisa nyicipin, jangan nyicipin sudah tahu biasanya masak enggak nyicipin juga enggak ngerti gitu masih nyicipin itu orang enggak punya kerjaan <laughs> kalau tapi kalau yang enggak saya enggak masak nih yang masak pembantu tapi pembantu bukan ada yakin saya yang bagian nyicipin kalau memang lidahnya kita yang jadi ukuran ya sudah enggak apa-apa nyicipin tapi hanya sekedar dirasa di lidah buang lagi setelah itu kubur untuk menghilangkan sisanya yang dicuci kan sambel ini kan nilainya <laughs> jadi nyicipinnya tuh bukan dinikmati sampai ke ditelan gitu bu ya nyicipin itu ya sedikit kalau nyicipin satu sendok namanya makan ya jadi nyicipin itu sedikit dirasa di lidah oh asinnya pas manisnya pas asamnya pas itu berarti saya apa bu Terasa gitu <laughs> jadi begitu paham bu ya untuk masuk lidah mulut ya terus setelah itu Ibu dengerin lagi Yang berikutnya membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja Berarti kalau muntah nggak sengaja nggak bakal Muntah dengan sengaja gimana? Tangannya dimasukin muntah Atau sudah tahu setiap gosok gigi pasti muntah Gosok gigi juga di siang hari Nggak tahu muntah benar ya Sudah batal Berarti karena dia sengaja Kalau muntahnya orang mabok Orang hamil Orang pusing, orang sakit Tidak batal Ya Bu ya. Jadi kalau muntahnya karena memang nggak sengaja bukan dibuat-buat, tidak batal. Ya, muntah yang sengaja gimana? Udah tahu ada bau gak enak masih dicium dari deket lagi. Misalnya gitu, muntah gitu. Mau oh, sudah tahu ada baunya apa gitu, sudah tahu ini baunya kayaknya pasti masih dari lebih deket ya muntah ya, Mbak. Itu kerjaan gue ya. Baik. Dan ingat kalau muntah wajib segera mencuci mulutnya itu dengan air, wajib kumur-kumur. Kalau sampai sebelum muntah kok dia menelan air ludah yang bekas muntahnya itu batal puasanya. Walaupun muntahnya nggak disengaja. Makanya ibu biasakan kalau habis muntah langsung kumur. Anak kita itu kalau muntah juga anak kecil itu kan sering muntah. Biasa ada anak bayi itu senang gumoh. Pernah tahu gumoh bu? Yang putih itu ya, muntahan putih itu kan itu kan gumoh namanya. Itu anak kecil kan paling suka kayak gitu. Maka tolong biasakan kalau sudah anak kita keluar begitu, ambil air pakai sendok sambil diusap di mulutnya, diminumkan. Karena anak bayi nggak mungkin kumur-kumur. <laughs> Anak bayi bisa kumur kita kaget nanti. Ya, jadi cara mensucikannya dengan dimasukkan a air. Kalau anak kecil nggak apa-apa, nggak dosa kalau ditelan karena emang nggak bisa kumur. Hanya tujuannya menjadikan mulutnya su suci. Supaya apa? Kalau nanti mulutnya suci, kalau nanti nyusu ke kita, kita nggak najis. Tapi kalau anak baru muntah gumoh itu terus kita susuin, maka air siu ini nih payudara kita ini nah najis. Kalau kita pakai sholat tidak bo, tidak boleh. Ini kadang yang sering dilupakan oleh ibu-ibu. Biasanya anaknya baru muntah sudah langsung main disusuin. Habis itu saya itu sholat duhur, sholat asar. Ininya najis gak diganti. Ya, maka biasakan seperti itu. Baik. Ini adalah tentang muntah sengaja. Lalu setelah itu apa? Keluar mani dengan cara sengaja. Gimana caranya keluar mani sengaja? Nonton tontonan yang nggak pantas, naudzubillah haram dosa gede ini. Ya, atau mungkin dengan cara onani masturbasi haram. Maka saat itu keluar mani saat itu membatalkan puasa. Tapi ingat, kalau batal-batal karena pelanggaran itu tetap wajib imsak. Imsak tuh gimana? Gak boleh makan minum. Tapi puasanya nggak dianggap gitu loh bu. Hukumannya begitu. Imsak gak boleh makan. Mentang-mentang batal langsung kalau gitu saya makan-makan haram. Jadi kalau memang sudah melakukan pembatalan itu karena sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, wajib imsak, tapi tidak dianggap. Walaupun sudah dihukumi batal, nggak boleh makan minum. Paham gue ya? Nah itu adalah hukuman. Sama keluar mani begitu. Tapi kalau keluar mani nggak disengaja, tidak batal. Contohnya apa? Tidur di siang hari bulan Ramadan, mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani, begitu bangun ternyata benar keluar mani. Maka, maka kayak gitu gimana? Lanjutkan puasanya tidak batal. Ya, paham bu ya? Jadi seperti itu. Nah terus kifarat uh, anu, anu bersenggama bersenggama di siang hari bulan Ramadan ini hukumnya haram dosa gede baik bagi laki-laki dan wanitanya jika ada orang suami istri berhubungan di bulan di siang hari bulan Ramadan masya Allah itu dosanya sangat sangat besar bahkan bukan hanya haram batal tapi juga nanti untuk yang laki-laki wajib bayar kifarat untuk yang laki-laki saja kalau perempuannya nggak wajib bayar kifarah. Nah, kenapa? Karena perempuannya itu sudah batal duluan sebelum dihubungi dihukumi sebagai tenggama, Mohon maaf. Dihukumi bersenggama itu mohon maaf bu ya ini agak corok sedikit karena masalah hukum ya. Dihukumi sebagai seorang itu berhubungan senggama itu mohon maaf jika kepala kemaluan laki-laki sudah masuk kepalanya. Tapi bagi wanita baru masuk sedikit itu sudah bikin batal. Makanya kalau perempuan tidak sampai dokumen senggama karena masih awal sudah batal, batalnya bukan karena senggama, makanya untuk wanita tidak ada kifaratnya. Yang dapat kifarat hanya laki-lakinya. Dan dosa gede. Kifaratnya apa? Yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua berpuasa dua bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Tapi jika masih mampu yang kedua tidak boleh memakai yang ketiga. Jadi gitu ibu. Jadi semua biar kapok orang itu. Baik, ya Bu ya. Uh, terus selanjutnya itu masalah penggaman dan ini tambahan. Jika ada suami istri yang berhubungan di malam hari, setelah itu belum langsung mandi, belum langsung mandi, nggak taunya bangun-bangun kesiangan, bangun-bangunnya misalnya subuh, belum sempat mandi, tapi tadi malam sudah niat puasa, maka gimana? Tetaplah berpuasa tidak apa-apa. Jadi orang junub itu tetap wajib puasa. Jadi kalau walaupun mandinya kesiangan nggak ada masalah karena mandimu itu bukan untuk puasa, mandimu itu adalah untuk sholat gitu loh. Jadi mandinya kita itu untuk sholatnya. Jadi bukan puasa, puasanya seandainya ada ibu, mohon maaf, seorang suami itu gaul berhubungan di malam hari gak mandi, sampai mandinya nanti maghrib, boleh nggak? Sah nggak puasanya? Sah, puasanya sah, tapi dosanya gede tinggalin sholat berapa dia gitu loh jadi dosanya karena meninggalkan sholat tapi kalau puasanya sah Gitu Bu ya. Jadi makanya kalau ada kalau sudah berhubungan atau mungkin seorang wanita sudah headnya bersih jam 12 malam. Tapi gak mandi, pengen mandinya nanti besok eh kesiangan. Eh, Bangun-bangun misalnya jam 4, pada subuh setengah 5. Kalau mandi dulu dia gak sahur, kalau sahur dulu dia gak mandi. Maka gimana? Duluin sahur. Karena kalau mandi boleh setelah azan, tapi kalau sahur nggak boleh setelah <laughs> azan. ya, jadi milih sah sahurnya. Jadi paham itu ya? Karena banyak yang mikir pernah waktu itu ada seorang suami istri saya malam nih belum berhubungan terus setelah itu bangunnya siang, ah, jadinya nggak puasa deh. Lo kenapa nggak puasa? Kan masih junub. Nah, ini orang penting ngajinya nggak bener ini. Ya, ada junub itu tidak menjadikan orang nggak boleh puasa. Tetap wajib puasa. Yang nggak boleh puasa itu hanya wanita haid dan nifas. Kalau dari hadas besar tuh haid nifas kalau yang nggak boleh. Jika masih keluar darahnya, maka haram dia puasa. Tapi kalau orang junub wajib puasa. Karena masalah mandi, karena gini loh bu, beda antara hadasnya haid nifas dengan junub. Kalau haid, nifas dengan haid itu ada darahnya. Dan kalau junub ada apanya? Selesai selesai. Berarti tinggal mandinya dia saja. Untuk apa? Untuk sholat. Sholat. Paham ibu? Baik. Selanjutnya tadi sudah empat bu ya, senjama, keluar mani, tenggama Selanjutnya hilang akal. Hilang akal dengan sengaja. Hilang akal dengan sengaja bu ya. Hilang akal dengan sengaja gimana? Ya macam-macam pokoknya. Ada orang Uh, sudah tahu kalau dia siang-siang berjemur dia pasti pingsan akhirnya dia berjemur siang-siang dia pingsan ya, itu memang sengaja itu gak ada kerjaan atau mungkin ada orang bentur-benturin kepalanya ke dinding sampai hilang akal. Ya, itu juga itu namanya hilang akal sengaja cari penyakit, maka batal puasanya. Dan hilang akal itu dibagi tiga. Pertama hilang akal karena gila. Kalau karena gila, begitu gila langsung batal. Kalau gila langsung batal. Kalau pingsan dilihat. Jika pingsannya nggak seharian, masih ada bangunnya, Mohon maaf mungkin contohnya gimana? Ada orang habis sahur kekenyangan pingsan. Eh siang hari jam 12 bangun. Jam berapa sekarang? Jam 12 pingsan lagi <laughs> misalnya gitu. pingsan lagi baru sampai maghrib baru bangun lagi. Maka selagi dia masih ketemu siang hari bulan Ramadannya, siang hari di pas puasanya itu, maka masih dihukumi puasanya sah. Tapi kalau pingsannya full nonstop 12 jam iya. misalnya gitu. Dari ini sampai dari jam 4 sampai misalnya sampai jam maghrib, dari mulai sahur sampai jam isya pingsan. Maka tadi itu puasanya tidak sah. Walaupun memang selama puasa tetap gak disiapkan, tetap tidak sah itu pingsan. Yang ketiga, hilang akal karena tidur. Loh, kalau tidurnya ada orang tidur seharian, habis sahur kenyang tidur, bangun membangun sampai isya. Maka puasanya sah. Tapi kalau dia sempat bangun sebentar gak sholat sholat, dosa gede itu nanti. Paham bu ya? Jadi hilang akal ada tiga. Terus selanjutnya sudah apa? Berapa? Sudah berapa ibu? Sudah lima. Hilang akal. Habis itu apa? Haid, nifas, melahirkan, murtad. Nah itu sembilan. Haid, ada wanita haid, puasa. Mau maghrib kurang lima menit, kerasa serp, ada yang keluar. Apa nih? Periksa kamar mandi, eh dilihat ada darahnya. Maka gimana bu? Nangis biasanya nangis dulu kami biasanya pengalaman soalnya kalau sudah dekat waktu buka nggak tahu keluar darah itu biasa pasti rata-rata nangis ya Allah sudah sebentar lagi buka kok datang ya Bu ya tapi nggak apa-apa itu kami belajar merasa kita sedih kok ibadah kita nggak nggak jadi kok boleh nggak apa-apa ya nggak boleh ngamuk-ngamuk ya. maka kita tapi pahalanya tetap dah dapat tapi batal puasanya batal puasanya tapi kalau ternyata ibu kok perintah haid, nggak nggak terasa sama sekali, nggak terasa keluarnya. Ibu kok yang nyapi, begini buka puasa, sudah minum dan sebagainya, tiba-tiba mau sholat maghrib ke kamar mandi dilihat ada darah, maka gimana? Usulkan datangnya barusan. Karena mereka nggak terasa. Wah ini sudah baru datang ini berarti kuasanya masih sah gitu loh. Tapi jangan dibuat buat sudah kerasa. Enggak nggak kerasa. Nggak boleh gitu. Itu nggak bisa dibohongin. Kerasa kerasa. Jadi tuh ya. Terus begitu nifas juga sama, melahirkan sama dan yang terakhir murtad tadi naudzubillah. Murtad walaupun sebentar hukumnya adalah membatalkan puasa dan dosa ketiga dapat Allah. Dan murtad itu bukan hanya kalimat aku keluar Islam. naudzubillah Bu ya, tapi merendahkan syariat Nabi pun sama. Seperti banyak orang-orang liberal sekarang merendahkan bikin tulisan-tulisan aneh-aneh mengatakan Al-Qur'an dan hadis sumber petaka naudzubillah Itu murtad yang nulis ini atau ada mengatakan homoseksual tidak haram itu murtad juga karena sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran apalagi pokoknya Rasulullah bukan nabi terakhir murtad Udah gitu apa lagi? Malaikat Jibril apa ngaku-ngaku dapat wahyu malaikat Jibril juga <laughs> Nauzubillah. Ini jadi ada yang ngaku nabi, itu bisa murtad juga itu. Ya Bu ya. Jadi murtad itu pokoknya perbuatan yang benar-benar menging apa melakukan pelanggaran syariat tapi dia terang-terangan mengingkari gitu loh maksudnya syariat diingkari terang-terangan menentang Allah menentang Al-Qur'an menentang Rasulullah maka itu nanti hukumnya adalah mur murtad bagi Bu ya eh, ini yang salah. nanti untuk sisanya 9 orang yang boleh tidak puasa maka itu nanti bisa lihat tulisannya Bu ya ya atau kami singgunglah yang eh, sudah sudah kadung siang sekalian 9 orang yang boleh tidak puasa yang pertama kita bikin dua-dua ada 9 tapi dua-dua satu ya ya yang pertama anak kecil dengan orang gila anak kecil orang gila sama-sama tidak berakal cuma kalau anak kecil ya kalau nanti sudah balik nggak perlu mengkodok orang gila pun sama orang gila pun kalau sadar nanti tidak perlu mengkodok tapi nggak wajib puasa Makanya enak, kalau pengen nggak puasa suruh jadi orang gila dulu. Kalau melihat ada orang nggak puasa di siang hari Ramadan, berarti apa itu bu? Orang <laughs> gila. ya, Alhamdulillah. Yang berikutnya, orang sakit, orang tua. Orang sakit, orang tua. Orang sakit boleh tidak puasa. Sakitnya batasnya gimana? Sakit yang menurut dokter memang tidak boleh puasa. Jangan sakit kena cantong terus gak puasa. Kenapa? Jempolnya sakit. Itu sakit buat Pokoknya kata dokter kalau puasa bahaya gitu loh bu. Jangan ngarang-ngarang ini, ya. Jangan ngarang-ngarang. Kalau masih bisa bertahan ya puasa gitu bu ya. Terus orang tua. Orang tua nggak bisa dibantuin puasa. Tapi lihat dulu orang tuanya. Nyutri mobil bisa, giliran puasa nggak bisa. <laughs> orang tua tuh pernah kami temukan ada ibu-ibu puluh tahun. Masya Allah bu, kita disupirin sama ibu itu sampai pegangan di belakang. yang luar biasa. Ya kalau gitu jangan ngaku tua. Itu tuanya yang gitu. itu. Bilang saya sudah 70 tahun loh Mi. Ya, kalau 70 tahun lainnya rata-rata bawa tongkat. Kalau dia masih bener buger Jadi dilihat kondisinya. Kalau sudah nggak mampu puasa, jangan dipaksain puasa. Yang punya orang tua sudah bu jangan dipaksain puasa ya karena sudah normal terus gimana setiap harinya diganti pedia karena orang tua nggak mungkin muda lagi tapi kalau orang sakit nggak boleh pedia jika masih ada harapan dia untuk sembuh tapi kalau tidak ada harapan sembuh kata dokter ini sakitnya sudah nggak ada harapan tinggal nunggu hari saja misalnya begitu nggak tahu dia sudah bayar pedia berarti dia lo kok hidup lagi misalnya begitu <laughs> misal bu ya kan ada pernah terjadi sudah katanya dokter gak ada harapan ini sudah mati berapa hari lagi karena sudah kondisinya begini sudah dibayar dia nggak tahu ini hidup lagi gimana nggak wajib kodok karena sudah menjalankan kewajibannya jadi gitu bu ya jadi Allah tidak akan mewajibkan sesuatu itu dua kali gitu loh jadi yang sudah sudah ini sudah kerja sudah beres baik yang ketiganya orang hamil menyusui Orang hamil menyusui boleh tidak puasa ya terus kodoknya gimana kodoknya nanti kalau sudah gak hamil gak menyusui kalau masih hamil dan menyusui maka gak perlu puasa jadi boleh perempuan 10 tahun gak puasa Hari ini tahun ini hamil melahirkan, hamil melahirkan, hamil menyusui sampai 10 tahun. Ya tahun nggak pernah puasa, nggak apa-apa. Tapi nanti kodonya gimana? Ya 30 hari kali 10 tahun. <laughs> Berarti berapa? 300. Jadi dia tinggal bayar hutang aja nanti tak akhirnya. Tapi tetap wajib bayar. Jadi nggak boleh diganti dia, nggak boleh. Hanya nanti orang hamil ada yang bayarnya dengan kodok saja, ada yang bayarnya kodok plus dia. Kapan? Kalau dia hamil khawatir karena dirinya sendiri, maka cukup dengan kodok saja. Hamil dan menyusui khawatir untuk puasa karena dirinya. Hamil nggak kuat lemes misalnya, nggak puasa, maka cukup kodok saja. Tapi kalau khawatir karena bayinya saja, jadi khawatir hamil anaknya nggak gerak, lagi puasa nggak gerak-gerak, maka dia makan baru gerak. Oh berarti hamilnya karena anaknya, maka bayar kodok plus dia. Jadi wajib bayar fidyah. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau tapi kalau khawatir diri dan anaknya bareng-bareng tidak fidyah. Cukup kodok saja. Baik, ini untuk hamil dan yang terakhir musafir. Musafir maka boleh dia untuk tidak berpuasa dengan safar dua marhalah. Bukan musafir pergi ke pasar, saya musafir nggak musafir. Ya, orang itu bukan musafir ya, orang belanja aku musafir. Baik, itu bu ya, itu sembilan orang yang boleh tidak puasa. Fidyahnya berapa? Fidyahnya satu harinya 6,7 on. 6,7 on atau kalau dibulatkan 7 on gitu loh Bu ya. Boleh. Kalau mau dijadikan kilo boleh, boleh. Ibu lebih banyak, lebih bagus. Mau dibikin 10 kilo boleh kalau mau. Ya Bu ya, baik Bu ya. Tapi secara syariat 6,7 on. Baik Allah alam bisawar Baik Bu ya, cukup sekian insya Allah Mau pertanyaan? Bah. Beras. Iya, beras yang kita makan. Jadi makanan pokok kita itu maksudnya beras kita itu. Jadi gitu. Nah terus gimana nih kalau seandainya kita berasnya biasanya pakai yang harga sepuluh ribu, giliran dia kita ngasih yang murahan, berarti gimana? Boleh tapi pelit. Ya, ya. zakat pun begitu. Jadi biasakan zakat kita, fidyah kita sesuai dengan yang kita makan. Jika kita makan harga mahal, bayarlah untuk orang fakir dengan yang mahal juga. Ya Bu ya. Kalau sahnya sah, tapi untuk hitungan dengan Allah kan nggak gitu Bu ya. Jadi yang biasa kita makan itulah yang kita berikan. Baik ya. Bisa dipahami untuk di Indonesia beras pakai pakai beras untuk India pakai beras nggak boleh pakai duit. Pakai beras nggak boleh diganti duit. Tapi kalau zakat boleh memilih. Kalau zakat boleh duit, boleh beras. Kalau beras itu madhab kita Imam Syafi'i, kalau pakai duit berarti ngambil madhab Hanafi dan diperkenankan. Karena terkadang orang fakir banyak beras belum punya lauknya. Misalnya kita ngeliat tetangga kita fakir, berasnya kayaknya udah banyak ngasih, tapi kayaknya dia belum punya duit untuk lauk, kasih duitnya. Biar dia bisa komplit, jangan sampai suruh makan nasi, tok lauknya garam. Ya Bu ya? Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Baik, jadi seperti itu untuk masalah fikihnya. Insya Allah nanti kita belajar fikih. Fikih toharoh dimulai dari masalah wudhunya, mandi, menghilangkan najis, nanti sampai masuk bab sholat, bab puasa, bab zakat dan lain-lainnya. Insya Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan bu ya, untuk kita agar bisa tolabul ilmi ya, tolabul ilmi terus kita sampai ke yang lahat, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Baik, ini saja Allah Assalamualaikum. Sikat gigi di siang hari gimana hukumnya? Dengan syarat odol sama sikat jangan ditelan. Jadi kalau tapi ini kan ada rasa seger-segernya, makruh saja. Makruh. Ya, asalkan tidak ada sisanya yang ditelan maka nggak batal. Ya, boleh saja. Apalagi jika mohon maaf urusannya dengan orang, banyak harus ketemu orang. Kalau nggak suka gigi, apalagi tahunya tahu jengkol. Ya sudah, yang banyak betul ya. Jangan sampai bikin orang mabuk gara-gara ngomong sama kita. Ya benar memang mulutnya orang puasa wangi, ya, ya. insya Allah wangi di akhirat nanti kalau di sini ya kita sadar diri lah. sebenarnya kalau ini kalau misalnya kita nggak komunikasi dengan orang ya kita hindar kita nggak apa-apa nggak usah gosok gigi supaya ini ada kesunahan di situ tapi kalau mau komunikasi dengan orang atau apa takut mengganggu maka bersih bersih tapi ingat hati-hati jangan sampai telan odol baik bu ya bisa dipahami paham ya untuk ya Jadi kalau puas 12 hari tapi masih ada bercak coklat tetap dihukumi haid karena paling banyaknya haid itu 15 hari. Paling banyaknya haid 15 hari, umumnya 6 sampai 7 hari. Tapi untuk haid ini pembahasan panjang, nanti kita harus bahas khusus ini. Karena jangan sampai ada orang kadang sampai 20 hari lebih. Jangan langsung menghukumi 15 hari haid sisanya istihadah. Itu salah. Jadi intinya gini Bu, pokoknya 15 hari itu batas paling banyak. Kalau ada sudah nanti ada di antara ibu-ibu mungkin kok keluar darahnya lebih dari 15 hari, begitu hari ke-15 wajib dia mandi dan lalu menjalankan kewajiban, walaupun masih ada darahnya. Lalu setelah itu gimana? Itu nanti sisanya hukum istihadah. Tapi nanti yang 15 harinya apakah semua istihadah? Telepon Umi aja nanti Umi jelasin khusus, <laughs> karena ini panjang banget. Ya, ini panjang. Karena nanti ada istihadah kubro, istihadah ringan, istihadah berat, istihadah ringan. Ini harus ada pembahasannya. Baik. Tapi yang jelas 12 hari itu masih jatahnya haid, berarti masih dihukumnya haid. Jadi sampai bu, mohon maaf, putihnya haid itu sampai kalau ngambil nafas, colek begini, bersih. Jangan mengandalkan dari melihat celana dalam, itu kesalahan. Biasanya perempuan hanya melihat sucinya dari celananya, oh gak ada darah, mandi suci, salah harus masukkan kapas begini caranya usap ke lubangnya itu lubang depannya itu keluarnya darah kalau sudah bersih tidak ada beda kapas dengan ininya dengan caranya berarti sudah putih tapi kalau masih ada pink masih ada coklat masih ada keruh masih ada kuning jika masih dinilai di waktunya haid berarti masih dihukumi haid jadi ketemu kapasnya itu bersih dan biasanya tandanya umumnya bu ya, tapi nggak mesti umumnya ditandai dengan dengan lendir, lendir putih gitu. Itu biasanya kalau itu sudah bersih. Tapi kalau ternyata nggak ketemu lendir, tapi sudah kapasnya bersih, ya sudah suci saja. Baik nih. Hmm. Hmm. Hmm. Baik. Cara wuduknya orang yang sedang istihaboh ibu beda dengan wuduk orang orang yang tidak istihaboh. Orang normal ya begitu. Kalau istihaboh itu dianggap itu darah penyakit tidak normal bu ya. Maka cara wuduknya gimana? Ketika wuduk wajib dia membersihkan terlebih dahulu. Pertama gini, wuduknya orang istihaboh satu wuduk untuk satu sholat fardu nggak boleh satu wudhu untuk dua sholat nggak boleh. Jadi kalau duhur harus duhur saja, asar harus asar saja. Tapi boleh untuk ratusan sholat sunnah. Misalnya setelah duhur dengan sholat sunnah banyak, cukup dengan satu wudhu yang untuk sholat duhur. Tapi nanti asar harus wudhu lagi dan wudhunya harus ketika masuk waktu. Jika duhur belum masuk, nggak boleh wudhu duluan. Misal duhur jam 12. 12 kurang 5 kita sudah wudhu dulu. Saya persiapan mau sholat jam 12 kurang 5. Belum azan, kita sudah wudhu dulu. Itu wudhunya nggak boleh dipakai untuk sholat duhur. Jadi gitu. Jadi kalau ada aturan dalam istihad itu agak berat. Jadi satu sholat, satu wudhu untuk satu sholat fardu, tapi boleh ratusan sholat sunnah. Boleh untuk baca Quran, tapi hanya sholat fardunya jatahnya satu. Paham bu ya? Terus wudhunya setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelumnya. Jika sebelumnya, maka wajib ulang wudhu lagi. Dan cara wudhunya, cara wudhunya pertama, masuk kamar mandi, dibersihkan lebih dahulu. Dibersihkan lebih dahulu daerah daerah yang keluar darahnya itu dibersihkan. Setelah itu ambil kapas. Ambil kapas, tutup di lubang keluarnya darah. Nih, kalau puasa jangan sampai dimasukkan. Kalau sudah, kalau misalnya di luar puasa boleh agak ditekan sedikit supaya darah nggak keluar. Nah setelah itu pakai pembalut jika memang darahnya banyak. Jika darahnya banyak pakai pembalut. Kalau ternyata cukup dengan kapas, kapas saja. Misalnya darahnya hanya sedikit-sedikit bisa ditahan dengan kapas dengan kapas. Tapi kalau memang berderus kasih pembalut lagi di atasnya. Baru nanti pakai katok bu ya, pakai celana. Setelah itu baru ngambil wudhu. Saya itu baru ngambil wudhu. Jadi mau ngambil wudhunya setelah ini dibersihkan dan disumpel. Kalau ini belum disumpel belum dibersihkan nggak boleh pakai wudhu. Nah setelah itu ngambil wudhu dan setelah ngambil wudhu dilarang untuk nyantai-nyantai lagi jika mau sholat fardu. Jadi boleh agak mundur jika memang berkaitan dengan sholat jamaah. Misalnya, saya nggak langsung sholat setelah berwudhu, kenapa? Nunggu suami saya wudhu biar bisa sholat jamaah itu boleh. Walaupun terasa sambil nunggu itu sudah keluar lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau setelah wudhu kita nggak nggak nunggu jamaah, nggak ada harapan jamaah, kita ngambil telepon dulu, HP dulu, HP dulu, atau nonton TV dulu atau gimana, maka wudhunya harus diulang lagi. Yang untuk sholat fardu bu ya. Jadi begitu. Jadi wudhunya harus langsung sholat. Jika tidak ada harapan jamaah, jika jamaah boleh, boleh walaupun keluar. Nah itu. Jadi untuk istihadah caranya seperti itu. Bisa dipahami bu ya? Jadi memang agak berat, tapi yang jelas harus bersiap. Terus tadi kalau topengnya bakal ganti gini ya, kalau topengnya ada darahnya wajib ganti. Jadi kalau softcase tidak ada daerahnya masih bersih ya sudah berarti masih bersih suci berarti boleh dipakai lagi untuk berikutnya. Tapi jika softcase sudah pembalutnya sudah kena darah maka wajib kan ganti karena sholat itu harus dalam keadaan bersih. Baik, bisa dipahami ya. Nanti kalau masalah hitungannya mungkin boleh tanya pribadi sama kami nanti kami jelaskan. Karena haid sama istihadah itu pembahasannya panjang. Panjang dan nggak boleh sembarangan. Makanya mempelajari hukum haid dan nifas ini wajib bagi wanita karena ini berkaitan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. baik ini saja Allah a'lam bisawab kita tutup dengan doa kita untuk majlis. penutup majelis a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain اللهم يا الله إنا نسألك من خير ما سألك حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله اللهم ya Allah kami datang ke majlis ini ya Allah kami datang ke majlis ini untuk talibul ilmi ya Allah maka kami mohon berkahi ilmu yang kami yang kami cari di tempat ini ya Allah berkahi ilmu yang kami kenyatkan di majlis ini ya Allah jadikan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami berada di bulan Syaban yang mulia. Kami telah melewati bulan Rajab dan kami bulan Rajab kami telah berusaha untuk belajar memperbanyak ibadah kami. Maka bantu kami untuk memperlakannya di bulan ini ya Allah, agar kami bisa semakin mudah beribadah kepadamu nanti di bulan Ramadan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, hari ini kami belajar tentang masalah penyakit-penyakit hati ya Allah. Kami belajar bagaimana kami menata hati ya Allah dan sungguh tidak keras hati kami kecuali karena kemaksiatan kami. Maka kami mohon kepadamu wahai yang mendengar doa ini, ampuni dosa kami ya Allah Engkau yang bisa mengampuni kami ya Allah Engkau tahu dengan yang kami lakukan Engkau tahu dengan kekurangan kami Engkau tahu dengan aib-aib kami ya Allah maka kami mohon tutup aib kami di mata orang lain ya Allah bukakan aib kami di mata kami sendiri tutup aib orang lain di mata orang di mata kami ya Allah agar kami tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain ya Allah dan bantu kami untuk mudah menyesali dosa-dosa kami ya Allah bantu kami untuk menyesali dosa-dosa kami ya Allah jangan kau biarkan kami merasa nikmat dengan di saat kami bermaksiat ya Allah Jangan sampai kami merasa cuek di saat kami bermaksiat padamu. Jangan sampai kami tidak menyesal di saat kami melakukan dosa-dosa ya Allah. Jangan kau keraskan hati kami ya Allah. Jangan kau keraskan hati kami ya Allah. Wahai zat yang menguasai hati kami, lembutkan hati kami. Mudahkan kami untuk mengadu kepadamu. Mudahkan kami untuk bertaubat kepadamu. Mudahkan kami untuk menyesali semua dosa-dosa kami. Mudahkan kami ya Allah untuk introspeksi pada diri kami sendiri ya Allah. Untuk melihat semua kekurangan-kekurangan kami. Kehilapan-kehilapan kami. Kelalaian kami. Keteledoran kami kemalasan kami ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah dan kami mohon kepadamu ya Allah Mudahkan kami untuk mengadu kepadamu ya Allah Mudahkan kami untuk menangis ya Allah Mudahkan kami lembutkan hati kami Mudahkan hati lembutkan hati kami di saat kami memanggilmu ya Allah Kami ingin mudah menangis di saat sedang kami sebut namamu ya Allah Kami ingin mudah menangis di saat kami sebut namamu ya Allah Ya Allah ya Allah kami mohon kepadamu Jangan kau keraskan hati kami ya Allah Jangan kau hukum kami ya Allah jangan tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah ya Allah Jangan kau hukum kami ya Allah jangan semakin susah kami untuk melakukan kebaikan kami ya Allah Jangan hukum kami ya Allah dengan sulit membaca Al-Quran ya Allah Jangan hukum kami ya Allah dengan susah bangun malam ya Allah Jangan hukum kami ya Allah dengan sulit untuk bersedekah ya Allah Jangan hukum kami ya Allah dengan penghalangi kebaikan-kebaikan dari diri kami ya Allah Jika kami tidak punya tabungan saat ini ya Allah Dengan apa kami menghadapi nanti ya Allah Apa yang akan kami bawa kepadamu ya Allah Ya Allah selaku ya Allah Yang bisa kami bawa kepadamu bukan bukan harta kami ya Allah Bukan rumah kami Bukan kendaraan kami ya Allah yang bisa kami bawa padamu adalah amal-amal kami ya Allah maka sungguh kami ingin bisa menghadapmu dengan amal yang banyak yang kau terima ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah jangan hukum kami dengan menjauh darimu ya Allah jangan hukum kami dengan menjauh darimu ya Allah kami ingin selalu dekat padamu ya Allah kami ingin bisa selalu memanggilmu ya Allah kami ingin selalu mengadu padamu ya Allah kami ingin selalu bisa menangis untukmu ya Allah ya Allah lembutkan hati ini ya Allah lembutkan hati ini dan bersihkan hati hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan kami dari iri dan dengki pada orang lain. Jauhkan kami dari marah, dendam dan benci ya Allah. Jauhkan kami dari semua penyakit hati yang bisa mengotori hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Engkau bisa melembutkan hati yang paling keras ya Allah menjadi hati paling lembut. Jadilah umat hatinya paling keras saat itu ya Allah. Penuh kebencian kepada Nabi, penuh kebencian kepada Islam, kepada kafir di saat kau hidayah menjadi orang yang paling lembut dan paling cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami pun ingin seperti itu ya Allah hati kami ya Allah hati kami yang belum dekat dengan Rasulullah jadikan dekat ya Allah kami ingin punya cinta dan rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kekasihmu Nabi Muhammad pernah bersabda kami semua akan berkumpul bersama orang yang kami cintai maka sungguh kami ingin bisa mencintai beliau dengan sepenuh hati kami ya Allah karena kami ingin bisa berkumpul bersama beliau kelak di akhirat ya Allah kami bersama beliau kelak di akhirat kami ingin di saat kami di alam kubur beliau lah yang akan menemani kami ya Allah kami ingin kami di padang masyarakat kami masuk rombongan yang akan digiring bersama beliau ya Allah. Kami ingin saat dia hisab kami ditemani oleh beliau ya Allah. Karena hisab adalah saat yang paling mengerikan ya Allah. Kami ingin di saat kami melewati sirat kami dituntun oleh beliau ya Allah. Dan kami ingin masuk surga yang sama dengan kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin masuk surga yang sama dengan kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami mohon kabulkan berkat majlis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami mohon kepadamu ya Allah. keluarga kami jaga ya Allah rumah tangga kami jaga jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah jadikan anak kami dan suami kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah Jaga keindahan dalam rumah tangga kami Jangan kau kurangi ya Allah Selesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kami ya Allah Sungguh keindahan dalam rumah tangga kami Menjadikan kami semakin mudah untuk beribadah Maka kami mohon Jauhkan kami dari segala hal yang bisa mengurangi keindahannya ya Allah Jaga hati kami Jaga suami kami ya Allah Jauhkan dari segala macam fitnah dan sebagainya yang Bisa mengurangi keindahannya ya Allah Maka kami mohon kepadamu ya Allah Di majelis ini ya Allah Dan tambahkan di hati kami ya Allah Kecintaan kepada suami kami agar mudah kami mengabdi Tambahkan di hati hati kami kecintaan di hati suami kami kecintaan kepada kami ya Allah agar kami bisa saling mencintai karenamu bersatu di dunia karenamu dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kami mohon berkahi kami dengan keturunan anak-anak soleh soleh di surga ya Allah jaga anak-anak kami ya Allah cintai anak-anak kami ya Allah lihat mereka dengan pandangan rahmatmu ya Allah Jaga mereka di mana pun mereka berada, ya Allah. Jaga mereka dari pergaulan yang salah. Saat ini kami banyak mendengar berita kerusakan anak-anak muda, ya Allah. Ada yang terperosok dalam narkoba, ada yang terperosok dalam perzinahan, ya Allah. Maka kami mohon Engkau yang menjaga, ya Allah. Engkau yang menjaga, ya Allah. Jangan anak-anak kami dari kehinaan itu, ya Allah. Jangan anak-anak kami dari kehinaan itu, ya Allah. Dan jika ada yang sudah dengar terperosok dalam kehinaan itu, angkat, ya Allah. Angkat, ya Allah. Angkat, ya Allah. Kembalikan mereka kepadamu, ya Allah. Bersihkan dosa-dosa mereka dengan pertobatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan anak, jangan biarkan anak-anak kami, ya Allah. Jangan biarkan siapapun dalam kehinaan Ali ya Allah angkat ya Allah angkat dari dosa-dosa dan kembalikan kepada-Mu ya Allah menjadi manusia yang bertobat karena ketika Nabi Muhammad pernah bersabda siapa yang bertobat atas dosanya maka dia seperti orang tidak punya dosa ya Allah ya Allah kami mohon ya Allah muliakan anak-anak kami Dan kami sungguh ya Allah kami mencintai mereka. Maka kami mohon kepadamu kami yang bisa berkumpul dengan mereka di dunia dan di akhirat dalam ridhamu ya Allah. Ya Allah dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah Orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah Yang masih hidup panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah Orang tua kami yang panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah Dan ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami Jika kami pernah berkata kasar Jika kami pernah bersedih Jika kami kurang baik kepada mereka Jika kami pernah menyakiti mereka dengan ucapan dan perilaku kami ampuni ya Allah sehingga selama perilaku kami yang tidak baik untuk di akhirat atau menjadi sebab penghalang kami masuk surgamu ya Allah ampuni ya Allah ampuni ya Allah ampuni ya Allah bantu kami berbakti kepada orang tua kami dengan sebaik-baiknya bakti ya Allah agar kami selamat di dunia dan di akhirat ya Allah dan jika orang tua kami telah menghadapmu ya Allah maka berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah ampuni orang tua kami muliakan mereka tempatkan mereka di tempat mulia bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah Allah kami mohon kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah yang belum menikah ya Allah jika ada di antara kami anak-anak kami yang belum menikah maka segera kirim maka tutup dari pintu haram kirimkan pasangan soleh soleh ahli syurga ya Allah tutup pintu haram bukakan pintu halal seluas-luasnya ya Allah agar kami bisa agar kami bisa agar bisa mencari ridhamu ya Allah agar kami bisa mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah yang belum menikah bukakan pintu halal tutup dari pintu haram ya Allah dan pertemuan dengan pasangan soleh soleh ahli syurga ya Allah ya Allah kami mohon kabulkan semua hajat kami Engkau tahu dengan hajat dan kebutuhan kami ya Allah yang sakit di antara kami kami berikan kesembuhan Orang tua yang sakit yang berikan kesembuhan Sakit bahir dan batin kami berikan kesembuhan Ya Allah Angkat sakit kami Berikan kesabaran di setiap rasa sakit Ya Allah Dan jadikan sakit kami pengangkatan derajat kami Ya Allah Ya Allah yang punya hutang bantu bayar hutangnya Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sudah kau lapangkan rizkinya Maka kami mohon Ya Allah Jangan sampai rizki kami menjadi belenggu kami di akhirat Kami ingin dengan rizki yang kau titipkan kepada kami Bisa menjadi jalan kami menuju surgamu Kami ingin dengan rizki kami bisa jadi kendaraan menuju surgamu Ya Allah Allah hilangkan rasa kikir di hati kami ya Allah jangan sampai dunia di tangan kami ya Allah jangan sampai dunia di hati kami ya Allah jadikan dunia di tangan kami bukan di hati kami ya Allah kami ingin dengan dunia kami ya Allah dengan dunia yang kau titipkan pada kami kami tambah dekat denganmu ya Allah kami ingin dengan dunia yang kau berikan pada kami kami tambah dekat denganmu ya Allah agar kami tidak dituntut nanti di akhirat ya Allah ya Allah dan kami mohon kepadamu jadikan kami semua ahli ikhlas istiqomah ikhlas istiqomah ikhlas istiqomah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afiat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat serta sehat wal afiat dan jadikan kami semua ahli khusnul khatimah ya Allah. Ahli khusnul khatimah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan masuk bulan Ramadan yang mulia. Maka kami mohon ya Allah sudah kami mohon bukakan pintu kebaikan bagi kami seluas-luasnya. Jangan sampai kami menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkan kami untuk sambung denganmu di bulan Ramadan. Mudahkan kami untuk berbuat baik kepada manusia di bulan Ramadan kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon di Ramadan ada malam Lailatul Qadar ya Allah. Maka muliakan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Muliakan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang lalai di bulan Ramadan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ya Allah. Jangan sampai kami orang jadi orang yang tidak mendapat kebaikan di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah kami mohon jadikan bulan Ramadan kami adalah pintu kebaikan bagi kami dunia dan akhirat ya Allah. Dan siapapun yang bersama kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya ya Allah. Bahkan yang membantu di rumah kami jadikan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ya Allah. Kabulkan berkat majelis yang mulia ini. Dan jadikan ahli khusnul khatimah ya Allah. Ahli khusnul khatimah, ahli khusnul khatimah. Ya Allah kami ingin mati dalam keadaan mulia ya Allah. Kami semua akan mati ya Allah. Engkau yang tahu waktunya kapan ya Allah. Kami hanya sesaat di dunia ya Allah Dan kami ingin menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah Maka di majlis ini kami mohon Jika akan kau cabut nyawa kami ya Allah Cabutlah dalam keadaan kami tidak maksiat kepadamu Jangan sampai kau cabut kami dalam keadaan maksiat ya Allah Jangan kau lihat kami dalam keadaan bermaksiat ya Allah Kami ingin mati dalam keadaan kau cinta pada kami ya Allah Kami ingin mati dalam keadaan kau ridha pada kami ya Allah Kami ingin mati di saat orang tua kami ridha pada kami ya Allah Kami ingin mati di saat suami kami ridha pada kami ya Allah Kami ingin mati di saat kami telah menjadi orang bermanfaat untuk umat mati rasihmu Nabi Muhammad kami ingin mati di saat kami telah bisa menghantar anak-anak kami menjadi ahli-ahli syurga ya Allah kami ingin mati dalam keadaan kami punya tabungan yang cukup untuk menuju surgamu ya Allah kami ingin mati dalam keadaan punya tabungan cukup untuk menuju surgamu ya Allah dan kami mohon ya Allah terima kasih yang ini kami mohon Allah kami ingin mati dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami ya Allah kami ingin mati dalam keadaan kami sujud ya Allah kami ingin mati dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu kabulkan doa ini ya Allah. hanya dalam badan kau ya Allah. Hamba dan berridho. Hamba dan hati ini tampang denganmu ya Allah. Menyebut cabut nyawa kami dalam keadaan hati dan lisan kami ingat padamu ya Allah. Dan mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين الدنيا وقرة الصالحة بركة حبينا شافينا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Ibu Ibu dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya, memaafkan segala kesalahan dan kita mau masuk di bulan Ramadan. Mungkin pertemuannya nanti kita lanjut setelah bulan Syawal. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jika dalam pertemuan singkat kita ada salah kata, ada salah sikap, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita dipertemukan lagi dalam dalam majelis-majelis mulia seperti ini dan semoga masjid ini akan menjadi mukadimah masjid kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.